Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat amalan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diumumkan yaitu tentang sihir halal pemikat apa? Saya juga kurang tahu judulnya. Sihir halal pemikat pemikat suami. Ya. Sebenarnya eh, ini kajian buat ibu-ibu ya. Tapi saya lihat bahwa bapak lebih semangat mengajak ibu-ibunya untuk hadir. Ingin disihir sama istri-istrinya. Ya. Tentunya kita semua maklum dan mengerti bahwasanya sihir hukumnya haram ya berdasarkan ijma ulama bahkan merupakan kekufuran bahkan belajar ilmu sihir saja ya hanya sekedar belajar belum mempraktekkan sudah merupakan kekufuran sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana lagi kalau mempraktekannya bagaimana lagi kalau menyihir orang lain ya. tentu ini merupakan kekufuran yang sangat nyata oleh karenanya hukuman bagi para penyihir adalah dorbatun atau dorbuhu bisaif dibunuh dan para sahabat dahulu mereka membunuh para penyihir lelaki maupun para penyihir wanita. Mereka membunuh nenek sihir maupun kakek sihir. Semuanya dibunuh. Akan tapi yang dimaksud oleh e, kita dalam pengajian kita kali ini bukanlah sihir sebagaimana yang kita ketahui berupa e, bermuamalah atau bekerja sama dengan jin dan syaitan, tetapi sihir secara bahasa. Sebagaimana yang datang dalam satu hadis, hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata qadima rajulani minal masyriq fa khataba fa ajaban nasu li bayanihima kata Ibnu Umar ada dua orang datang dari arah timur ya dari daerah timur kemudian datang kemudian dua orang ini berkhutbah dengan khutbah yang menakjubkan sehingga menarik perhatian manusia maka Rasulullah SAW pun berkata tentang khutbah mereka berdua Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Artinya tatkala dia pandai menyampaikan sesuatu dengan baik maka seakan-akan dia menyihir orang lain. Dan sihir dalam bahasa Arab artinya memberi pengaruh tanpa disadari oleh orang yang disihir tadi ya. Oleh karenanya kita tidak tahu tiba-tiba orang tersebut bisa tersantet, orang tersebut tiba-tiba perutnya bisa kembung secara secara kasat mata, kasat mata kita nggak lihat apa sebabnya. Itu yang disebut dengan sihir. Ya, cara untuk e, memberi pengaruh namun dengan cara yang tidak terlihat atau tidak tersadarkan. Para ulama khilaf tentang hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih, tapi mereka khilaf. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan inna binal bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Ya, di antara penjelasan penjelasan ada penjelasan yang seperti sihir, mudah memberi pengaruh kepada para pendengarnya. Apakah ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mencela atau dalam rangka untuk memuji? Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan maksud Nabi inna minal bain adalah pujian. Artinya orang kedua orang ini hebat dalam apa? Dalam menerangkan, ya, dalam menjelaskan sehingga orang begitu mudah hati mereka terbawa, terhanyutkan dengan penjelasan kedua orang tersebut. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya e, hadis ini adalah untuk pencelaan. Artinya seorang yang bisa membungkus kebatilan dengan penjelasan yang hebat sehingga seakan-akan kebatilan tersebut merupakan suatu kebenaran. Tetapi saya katakan tadi mayoritas, mayoritas ulama menyatakan e, Nabi saw tatkala mengatakan inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan ada ada sihir adalah dalam rangka untuk memuji. Karenanya pada kesempatan kali ini kita pun ingin menggunakan kiasan ini bahwasanya e, diharapkan kepada para wanita, para ibu-ibu, para istri-istri untuk bisa menyihir suami-suami mereka sehingga suami-suami mereka bertukuk lutut di hadapan mereka dan tidak perlu lagi berpoligami. Kalau nggak gitu. bisa. Ya berisi kalau saya bilang. InsyaAllah. Mungkin perlu diulangi lagi tadi para umat tidak dengar. Saya katakan bahwasanya eh, pada kesempatan kali ini kita menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasannya itu bahwasanya sihir adalah digunakan untuk memuji sebagaimana pendapat mayoritas ulama secara bahasa. Artinya eh, sihir adalah suatu cara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak nampak atau tidak disadari sehingga memberi pengaruh kepada orang lain. Oleh karena diharapkan para ibu-ibu dan para istri-istri untuk bisa melakukan sihir tersebut, sihir ini akan kita jelaskan, ya. Eh, jampi-jampinya akan kita sampaikan. <laughs> atau kiat-kiatnya agar bisa menyihir para suami sehingga para suami tadi kenapa? Bertekuk lutut di bawah istri-istri tersebut sehingga tidak perlu untuk poligami pada saat ini. <laughs> para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para lelaki diciptakan ya secara fitrahnya cinta dengan para wanita, tertarik dengan para wanita. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya fitnah terbesar yang dihadapi dihadap dihadapi oleh para laki adalah fitnah wanita. Dalam hadis yang sahih kata Nabi saw. alaihi "Ma taraktu ba'di fitnatan ya adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya kepada para lelaki seperti fitnah wanita. Kenapa? Karena kecenderungan lelaki terhadap wanita sangat luar biasa. Seorang lelaki bisa bertahan atau bisa tegar di hadapan fitnah-fitnah yang lain. Dikasih uang mungkin tidak mau, diajak korupsi mungkin tidak mau, tapi kalau dihadapkan dengan wanita cantik maka dia akan tergeletak ya akan apa? gugur. <laughs> Dan ini kenyataan yang ada oleh karenanya fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita sendiri ya zatnya sendiri sudah menarik, sudah menarik dan mampu untuk menyihir para lelaki sebenarnya. Tinggal kecantikan tersebut ya dipoles dengan ya sihir-sihir yang lebih indah agar lebih e, menarik bagi para lelaki terutama suami-suaminya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya perkara-perkara yang disukai oleh lelaki kata Allah Subhanahu wa taala zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa ya Allah sebutkan tentang eh, perkara-perkara uh, yang disukai oleh para lelaki hubbus syahwat yang disyahwati oleh para lelaki Allah menyebutkan beberapa perkara berupa para wanita kemudian harta dan lainnya yang pertama kali Allah sebutkan minan nisa para wanita ya, yang paling menjadi kejaran uh, lelaki ya adalah para wanita Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib." Aku dijadikan suka dari perkara dunia adalah wanita dan e, parfum. Dengan apa? Parfum. Oleh karenanya e, modal dasar yang dimiliki oleh para wanita untuk memikat para laki ini harus dipupuk, terutama para eh, para istri-istri yang sudah bersuami, bersuami berusaha untuk mengikat suami-suami mereka sehingga suami-suami mereka tidak perlu memikirkan untuk mencari ya e, wanita yang lain untuk menggantikan dia ya. Tapi kalau memikirkan untuk mencari teman bagi dia boleh-boleh saja ya. <laughs> Tapi kalau untuk menggantikan itu yang e, kita, kita tidak inginkan. Ya. Kalau cari teman sahabat buat istrinya ya boleh-boleh saja secara syariat. Di antara sihir yang sangat ampuh yang perlu diperhatikan Ya, dan ini sering saya ulang-ulang namun uh, dalam pengulangan tersebut ada penekanan dan ada manfaat. Itu perkara yang sangat urgent bagi para lelaki yaitu tentang masalah pelayanan di ranjang. Ini perkara yang paling urgen bagi para lelaki karena tujuan menikah para lelaki di antara di antaranya tujuannya adalah untuk menundukkan pandangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wahai para pemuda barang siapa yang di kalian mampu untuk menikah ya maka menikahlah ya mampu untuk menikah punya kemampuan materi dan kemampuan juga biologis maka silakan menikah ya kata Nabi SAW fa innahu aghaddu lil basar karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan ini di antara tujuan syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang menundukkan pandangannya ya dengan mencukupkan dirinya dengan yang halal yaitu dengan istrinya yang yang halal oleh karenanya seorang istri hendaknya ya memperhatikan masalah ini bahwasanya tatkala dia berusaha melayani suaminya menservis suaminya ya ya maka dia sungguhnya telah membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya dia telah membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh kegiatan sehingga seluruh kegiatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menservis suaminya ya, maka ini semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang hal ini ya, datang penekanan yang luar biasa dari syariat agar para wanita jangan sampai menunda-nunda ajakan suaminya untuk keranjang Contohnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat bata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya menolak, ya, menolak ke sini tanpa ada alasan yang syar'i, ya. Lagi enggak mood aja. Ya, <laughs> lagi enggak pingin aja ya. Menolak padahal suaminya sudah kepingin, sudah berhasrat, maka wanita ini dilaknat oleh para malaikat dan sang lelaki akhirnya fabata ghadban tidur dalam keadaan marah ya memeluk guling dengan keras-keras tapi tidak ada faedahnya <laughs> jengkel mau ngapain lagi sementara istrinya sudah pula tertidur ya apa yang harus dia lakukan sementara tidak ada pilihan lain istrinya lah satu-satunya berbeda kalau dia punya istri yang lain maka dengan mudah dia pergi ke istri yang yang lain. Tapi kenyataannya kita semua rata-rata kenyataannya kita semua yang hadir di sini rata-rata ya bernasib sama yaitu hanya memiliki satu is, istri rata-rata. Alhamdulillah ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Ulang itu. Hah? Diulang tadi. <laughs> Ini banyak yang mengaminkan. Ibu-ibu nggak ada yang mengaminkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya kata Rasulullah SAW fabata ghadban. Sehingga sang suami pun akhirnya tidur dalam keadaan marah dan benar dia marah. Bagaimana dia mau kemanakan? kan? Di mana dia harus menyalurkan sementara dia berhasrat. Sementara sang istri tidak menanggapi hasratnya dan tidak memenuhi hasratnya tanpa alasan yang syar'i. Saya tidak berbicara tentang wanita yang punya alasan syar'i. Contohnya seperti mungkin lagi sakit parah atau lagi lelah karena kerjanya begitu berat tadi pagi. Ini kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang saja terjadi. Namun pada asalnya biasanya wanita tidak ada alasan untuk menolak ajakan suami. Maka apa balasannya? Apa hukumannya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la anat hal malaikatu hatta tusbih." maka wanita, ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, Walladhi nafsi biyadihi" demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ini menunjukkan penekanan serius dari Nabi SAW alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis ini dengan penuh penekanan. Tidak semua hadis Rasulullah SAW buka dengan sumpah. Tetapi hadis ini Rasulullah SAW buka dengan sumpah. Walladhi nafsi biyadihi demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Lebih parah lagi hadis yang ini. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya untuk keranjang, kemudian sang wanita enggan untuk melayaninya, kecuali yang ada di langit akan murka kepadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita ini hatta yarda anha sampai sang lelaki ridha dengan wanita tersebut sampai dia maafkan sampai dia uh, memaafkan kesalahan wanita ini jadi yang murka bukan cuma ya bukan cuma malaikat bahkan Allah juga ikut murka bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bidadari pun ikut apa ikut murka. Kau Qatalakillah kata bidadari, semoga Allah apa memerangi engkau wahai istri yang kurang ajar <laughs> Bidadari juga marah ya. <laughs> Bidadari yang, yang yang tahu ini suami soleh kemudian dicuekin oleh istri di dunia, dia mengatakan ya, celaka engkau wahai istri di dunia. Sungguhnya suamimu itu hanyalah kamu di sisimu, ya. Sebentar lagi dia akan meninggalkan meninggalkan engkau dan menuju kami. Oleh karenanya seorang wanita dalam hal ini benar-benar perhatian ya untuk melayani suaminya. Dan saya mohon maaf kepada para ibu-ibu sekalian, pembahasan kita sekarang ini tentang bagaimana para wanita bisa memikat suami. Ya bukan para bagaimana para laki memikat apa? istri itu nanti urusan lain pembahasan pengajian berikutnya bagaimana dia lelaki menyihir wanita ya kayaknya nggak perlu sihir sudah tersihir <laughs> Tapi sekarang kita bahas bagaimana seorang wanita bisa memikat hati suaminya dan ini e, semoga bisa bermanfaat bagi para ibu-ibu sekalian. Dalam hadis-hadis yang lain contohnya yang menunjukkan penekanan akan hal ini, ya Nabi SAW memerintahkan wanita untuk segera menyambut hasrat seorang suami bahkan kata Nabi SAW wa inkanat halal qatab meskipun sang wanita sudah berada di atas pelananya artinya dia sudah siap bersafar sudah siap keluar dari rumahnya dan wanita jarang keluar dari rumah kecuali dalam kondisi penting apalagi para wanita zaman dahulu para sahabat, mereka tidak tidak sering keluar rumah apalagi keluar rumah sampai harus naik di atas apa pelana menunjukkan ini lagi serius mau keluar ada keperluan yang serius saya ulangi para wanita para sahabat di zaman Nabi SAW tidak sering keluar rumah kalaupun keluar rumah pun tidak menggunakan apa kendaraan tatkala dia keluar dengan kendaraan menunjukkan dia keluar ada hal yang penting ada hal yang penting sehingga perlu naik di atas apa? Onta, pelana onta. Ya. Ternyata kata Nabi SAW, kalau suaminya mengajak dia untuk berhubungan dan dia sudah berada naik di atas pelana onta, maka dia harus turun. Ontanya suruh tunggu sebentar. <laughs> dan dia harus apa? Memenuhi hasrat suaminya. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa inkanat alat tanur. Meskipun sang wanita sedang membakar roti atau sedang masak, maka dia tinggalkan rotinya untuk memenuhi hasrat suaminya. Meskipun kata para ulama, meskipun rotinya hangus, tidak jadi masalah. Ya. Ini hangus mubazir, mubazir berdosa. Tetapi lebih berdosa lagi kalau tidak segera memenuhi apa keinginan suaminya. Dari sini kata para ulama bahwasanya masalah memenuhi hasrat suami tidak menerima penundaan. Tidak menerima apa? Penundaan. Tidak ada loading, tidak boleh. Apalagi lemot, tidak ada. Kalau makan lapar masih bisa ditunda. Ya. Lapar ayah lapar ya, abah lapar sebentar ya, ya. Umi masak dulu, enggak apa-apa satu jam dia mungkin masih bisa sabar. Tetapi kalau sudah masalah hasrat, tidak menerima penundaan, harus segera. Oleh karena kata Nabi SAW, meskipun sudah di atas pelana harus turun. Meskipun sudah sedang-sedang memasak, maka ditinggalkan masakan tersebut untuk segera melayani suaminya. Karena suaminya tidak menerima penundaan dalam hal ini. Dan ini sulit untuk dirasakan oleh para wanita tapi para lelaki ngerti kalau mereka sudah berhasrat mereka akan gelisah ya dan hanya bisa hilang kegelisahan tersebut setelah ya diservis oleh istri mereka ya merasakan ya eh, pelayanan dari istri-istri mereka. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang pertama ya, yaitu jangan pernah menunda untuk memenuhi panggilan suami ya bagaimanapun kondisinya ya agar bisa ya menyenangkan hati suami. Kalau suaminya ya, berulang-ulang seperti ini, ya, tatkala berkeinginan istrinya menolak, tatkala berkeinginan istrinya menolak, maka dia akan mencari jalan keluar, dia mencari solusi. Ya, akhirnya pikirannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Dan ini manusiawi. Ya. Akhirnya dia pun berusaha terkadang terjerumus dalam hal yang haram, cari kepuasan di luar, jajan di luar, ya repot atau akhirnya berpikir untuk mencari pasangan yang lainnya. Oleh karenanya seorang istri berusaha untuk menenangkan hati suami dan saya katakan tadi ini adalah ibadah. Karena di antara tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan suami. Oleh karenanya tatkala sang istri berusaha melayani suaminya maka dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan suaminya dan dia akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya mendapat pahala dalam kehidupan ini bukan cuma bagi para wanita, bukan cuma sholat, bukan cuma membayar zakat, bukan cuma puasa, tetapi melayani suami juga ibadah. Melayani suami juga ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, sebagaimana e, istri melayani suami mendapat pahala, suami juga melayani istri juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, "Wa fi ahadikum sodakoh. Dan tatkala engkau berhubungan dengan istrimu itu ada sedekah. Itu ada sedekah ya. Kalau pelit untuk sedekah di luar, sedekah sama istri, nggak apa-apa ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang merupakan hal yang sangat memikat seorang suami, jika dia mendapati istrinya nurut. Ya. Dia mendapati istrinya patuh, tidak membangkang. Ini hal yang ya, ya, ya, yang merupakan fitrah seorang lelaki. Seorang lelaki dia tahu dia kepala rumah tangga dan dia ingin dihargai oleh istrinya. Dia ingin dihargai, namanya manusia ingin dihargai oleh siapapun. Akan tapi terutama tatkala dia ingin dihargai di dalam rumah tangga. Dia harus tahu bahwa posisi dia sebagai kepala rumah tangga dan dia ingin istrinya tahu dia sebagai kepala rumah tangga. Sehingga apa yang disampaikan oleh sang suami ditaati oleh istrinya. Ya, ditaati oleh istrinya dan tidak membangkang, tidak protes dan tidak menunda-nunda perintah sang suami. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yang salihah Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan para wanita yang ila adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi memelihara diri. qatada rahimahullah mengatakan fasalihatu qanitat para wanita-wanita yang taat yaitu yang taat kepada Allah dan taat kepada suami-suami mereka. Taat kepada Allah dan taat kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya tanamkan dalam benak para istri, hendaknya para istri menanamkan dalam benak-benak mereka bahwasanya jika dia taat kepada suami, sungguhnya dia telah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suaminya memerintahkan seakan-akan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memerintahkan para wanita untuk taat kepada suami. Oleh karena jika para istri tunduk kepada suami-suami mereka, maka pada hakikatnya mereka telah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Wanita mana yang terbaik?" Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allati tasurruhu idza nazar." Yaitu wanita yang jika dipandang oleh suaminya, maka menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar. Dan jika diperintahkan oleh suaminya, maka istrinya nurut. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima Dan dia tidak menyelisihi suaminya dalam urusan sang wanita dan juga dalam urusan harta ya, harta yang membuat benci suaminya. Ini dalil bahwasanya Ketaatan merupakan perkara yang penting. Dan saya katakan bahwa kepada para wanita, para lelaki senang dan mereka bahagia kalau istrinya taat. Bahkan hal ini merupakan perkara yang dibanggakan oleh para suami tatkala mereka berkumpul. Suami saya, istri saya alhamdulillah taat, nurut. Suami kamu bagaimana? Suami, istri, istri kamu bagaimana? Istri saya bandelnya luar biasa. <laughs> Inilah ya perkara yang disenangi oleh suami jika istrinya istrinya nurut. Rasulullah SAW mengatakan, ya, Allah tidak suruh nazar. Yaitu seorang wanita yang menyenangkan suaminya jika dipandang oleh suaminya. Kalau istrinya nggak nurut, sang lelaki akan melihat dengan pandangan menjengkelkan. Kurang ajar istri saya ini, disuruh nggak nurut, apalagi bentak-bentak, apalagi marah-marah. Disuruh ke utara malah pergi ke mana? Ke selatan. Pergi ke timur, disuruh ke timur malah pergi ke ke barat. Ya. Ini perkara yang sangat menjengkelkan suami. Ya. Oleh karenanya, wahai para istri, ya berusaha untuk nurut kepada suami. Kalau ada perintah-perintah suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan para istri, maka dilihat selama perintah tersebut bukan merupakan kemaksiatan, tapi hanya perkara-perkara yang ijtihadiyah, perkara-perkara yang, yang ya, yang tidak melanggar nas Al-Qur'an atau nas hadis, maka hendaknya dia turut kepada suaminya. Meskipun menurut sang istri ide dia lebih baik. Tapi kalau dia ngalah kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau suaminya memerintahkan perkara yang haram. Kalau suaminya memerintahkan perkara yang haram, maka harus dia tinggalkan bagaimanapun perintah tersebut. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika selama perintahnya tersebut tidak merupakan kemaksiatan, maka hendaknya dia taat dan tunduk kepada perintah suaminya. Jadi ini sering terjadi cekcok gara-gara seperti ini. Misalnya mau kemana, mau liburan. Suaminya pingin ke suatu tempat, istrinya pingin ke tempat yang lain. Akhirnya dialog, jadi dialog bertengkar. Coba dia nurut, sudah selesai perkara. Nurut dari awal, kasih ide dan masukan itu boleh, itu hak istri. Hak istri untuk memberi masukan dan ide. Dalam segala urusan, silakan. Silakan masalah mau beli rumah di mana, bagaimana ukuran rumah, terus misalnya masalah sekolah anak-anak di mana, ya. Terus eh, masalah-masalah e, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga silakan istri memberi masukan. Tetapi bagaimanapun keputusan di tangan di tangan suami. Dan ini merupakan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang hendaknya diperhatikan oleh <clears throat> seorang istri agar bisa memikat suaminya yaitu berusaha untuk senantiasa berhias di hadapan suami. Jangan sampai seorang istri ya, bertemu dengan suaminya dalam keadaan membawa aroma-aroma yang tidak enak, membawa ya, pemandangan yang menyakitkan mata. <laughs> Tetapi harusnya dia berusaha berpenampilan yang indah di hadapan suaminya sebisa mungkin, sebisa mungkin. Oleh karena dalam satu hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ingin menikah dengan seorang wanita dan Nabi tidak sempat melihat langsung, maka Nabi menyuruh salah seorang istrinya untuk mengecek, ya, mengecek wanita tersebut. Jadi istrinya yang nazar. Kita belum pernah seperti ini. Jadi istri Nabi yang menazar, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Unzuri ila urkubaiha wa shummi roha. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tolong lihat apa namanya? bagian tumitnya yaitu daging diikat tumitnya Eh, untuk melihat apa namanya tumitnya dan juga untuk mencium bau mulutnya. Ibu-ibu perhatikan ya, ibu perhatikan ada laporan sebagian ibu-ibu ya ngobrol sendiri ya. Diharapkan untuk mendengarkan e, pengajian ya, agar tidak mengganggu yang lainnya. Ya, yang, yang ngobrol kalau memang sangat perkara urgen bisa di luar ya, agar tidak mengganggu ibu-ibu yang yang lainnya yang lagi serius untuk menyihir suaminya. <laughs> Kata Nabi SAW, Unduri ila urkubaiha wa syumi awaridha. Kata Nabi SAW, perhatikan tumitnya. Ya. Ini calon yang ingin dinikah oleh Nabi dan juga cium bau mulutnya. Kenapa Nabi SAW menyuruh hal tersebut? Menunjukkan kebersihan itu sangat penting. Berhias itu sangat penting. Seorang kalau mulutnya bau ini mengganggu. ya Mengganggu kelanggangan kehidupan rumah tangga. Sampai ada ada wanita yang minta cerai dan kejadian nyata pernah ingin minta cerai kenapa tidak kuat dengan bau mulut suaminya. Suaminya mungkin jarang sikat gigi atau mengeluarkan bau yang tidak enak. Dan ini perkara yang sangat mengganggu. Ya, baik bau bau tubuh maupun bau bau mulut. Sampai-sampai Nabi SAW menyuruh untuk perhatikan bau mulutnya. Bisa jadi wanita tersebut cantik, kelihatannya dari jauh cantik, mempesona. Ya. Tapi begitu di dekat dibuka, bah, oh <laughs> mulutnya bau sekali nggak jadi mundur akhirnya sayang lagi ini ini perkara yang mengganggu ya oleh karenanya para ibu-ibu hendaknya memperhatikan penampilan dan pada dasarnya keindahan itu indah dalam hadis kata Nabi SAW Inna Allah jamil yuhibbul jamal sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha indah dan menyenangi keindahan bukankah Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba sungguhnya wanita itu dinikahi karena empat perkara ya di antaranya kata Nabi SAW wali jamaliha karena kecantikannya, ya, karena keindahannya, karena keindahannya. Oleh karenanya e, wanita berusaha untuk untuk menghias diri mereka, ya, memakai perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat, ya, memakai eh, hal-hal e, yang bisa menambah kecantikan wanita tersebut. Perkara yang sangat menyedihkan yang sebagaimana kita ketahui bersama, banyak para wanita yang hanya berhias tatkala keluar dari rumah rumah mereka. Bertabar Bertabarruj, ya berhias untuk lelaki para lelaki yang bukan mahramnya. Ini disebut dengan tabar tabarruj. Apa itu tabar Tabar Tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kalian bertabar bertabarruj berhias dengan cara berhias wanita-wanita jahiliyah kata para ulama yaitu berhias untuk selain suami suaminya, berhias untuk e, teman kantornya, berhias untuk lelaki teman kantornya, berhias untuk lelaki yang bukan mahramnya. Ini disebut dengan tabarruj. Sehingga dia berusaha merapikan ya penampilannya di, di, dihiaslah wajahnya, bibirnya dihias tatkala hendak keluar bertemu dengan e, para lelaki. Yang lebih lucunya lagi sebagian lelaki mendukung istri-istrinya untuk melakukan demikian. Dan saya ingatkan kepada para wanita, barang siapa yang melakukan hal ini berhias untuk selain suaminya sehingga akhirnya wajah manis manis wajahnya menjadi santapan pandangan para lelaki maka dia telah melakukan ya, dosa yang bertumpuk-tumpuk dosa yang pertama dia melakukan dosa tabarruj yaitu bertabarruj berhias untuk selain suami ini dosa tersendiri dosa yang kedua dosa membuat para lelaki berlezat-lezatan yang menikmati cantiknya wajahnya ya menikmati cantiknya wajahnya. Dan semakin banyak lelaki yang memandang kecantikan wajahnya dan tergiur dengan kecantikan wajahnya, maka semakin banyak dosa yang bertumpuk yang akan dia pikul pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu saya ingatkan bagaimana nasib para artis yang bukan hanya sekedar membuka wajahnya, bukan hanya merias wajahnya, badannya pun dia riasi, auratnya dia umbar, kemudian dilihat oleh jutaan lelaki, maka sungguh banyak bertumpuk-tumpuk dosa yang akan dia pikul pada hari hari kiamat. Ya apalagi yang jadi bintang iklan dipajang-pajang di jalan ya, dilihat oleh banyak orang ya, maka ini betapa banyak dosa yang akan dia pikul pada hari kiamat kemudian dosa yang ketiga yang akan dia pikul juga kalau kemudian apa yang dia lakukan tersebut akan diikuti oleh para wanita yang lain ya, diikuti ditiru-tiru oleh para wanita untuk berhias seperti model dia ya, di hadapan para laki yang yang bukan mahramnya dan para laki yang bukan suaminya Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqayna Allah." Sungguhnya sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang penyayang, wanita yang subur, yang senantiasa sepakat dengan suaminya, taat kepada suaminya jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat syarat dari Nabi SAW. Sebaik-baik wanita, wanita yang penyayang, wanita yang subur, wanita yang nurut kepada suaminya, sepakat pada suaminya, bukan menyelisih terus. Ya. Tetapi berusaha menyepakati apa yang diinginkan oleh suaminya. Idat tapain Allah. Jika mereka bertakwa kepada Allah. Menunjukkan para wanita tatkala melaksanakan amalan-amalan ini berusaha menghadirkan dalam hati mereka bahwasanya ini merupakan ketaatan kepada Allah. Ya. Ketaatan kepada Allah. Ya. Tidak menyelisih suami karena Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nisaikum al-mutabarrijatul mutakhayyilatun." Yaitu seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita yang bertabarruj, tadi berhias bukan untuk suami. Yang sombong dan angkuh, wa hunnal munafiqat dan mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Kata Nabi Alaihi Wasallam tidak akan ada yang masuk dari mereka, para wanita tersebut ke surga, kecuali seperti ghurab al-a'sam. Ghurab asam itu seperti gagak yang lain sendiri. Jadi kalau gagak itu banyak, kebanyakan gagak warna apa? Warna hitam. Namun terkadang ada gagak yang aneh, yang sayapnya ada warna putih sedikit dan kakinya ada warna putihnya. Ya, jadi dari sekumpulan mungkin ratusan gagak cuma satu satu ekor saja. Kata Nabi demikianlah para wanita. Jarang di antara mereka yang masuk apa? Masuk surga. Karena kebanyakan wanita demikian. Membangkang suaminya, kemudian suka berhias bukan untuk suaminya, ya. Kemudian suka menyelisihi suaminya. Oleh karenanya para lelaki yang mendapatkan istri yang solehah, ya, yang kemudian yang taat kepada suaminya, berusaha tidak menyakiti hati suaminya, berhias untuk suaminya, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jarang wanita yang seperti ini. Bersyukur untuk ditambah nanti. <laughs> bersyukur peganglah itu bahwasanya jarang. Bersyukurlah nikmat bahwasanya kalau istri yang soleha itu surga dunia. Istri yang soleha itu surga dunia. Dan istri yang kurang ajar yang bandel itu neraka neraka dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, al mutabarrijat, al mutakhayyilat ya, yaitu dari sifat khuyalah wanita-wanita yang bertabarus dan angkuh. Kenapa digandikan antara tabarus dengan sifat angkuh? Sebagian ulama menyatakan karena wanita kalau sudah berhias dengan hiasan yang indah, dia akan sombong dengan sendirinya. Dia merasa cantik, merasa pakaiannya indah, maka dia akan jalan dengan pedenya. Ya. Dia akan merasa bangga. Adapun wanita yang tertutup kemudian tidak punya kesempatan untuk berhias di hadapan selain suaminya, maka apa yang mau dia sombongkan dan apa yang mau dia banggakan. Karena terkadang suka berias ini digandingkan dengan kesombongan dan dua-duanya merupakan dosa. Dalam hadis yang lain dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, tatkala Amr bin As bersama para sahabatnya di musim haji atau musim umrah tatkala sedang berhaji atau umrah maka al Amr bin As radhiyallahu taala mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha syi'ab idz qala suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di pegunungan tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada kami unzuru hal tarawna syai'an lihatlah apakah kalian melihat sesuatu Fakulna nara girbanan fiha gurabun a'sam ahmarul minqar warijilain. Maka yang berkata, Ya Rasulullah kami melihat kumpulan gagak. Betapa banyak burung-burung gagak. Dan di antara kumpulan burung gagak tersebut yang banyak, ada seekor burung gagak yang paruhnya e, merah dan kakinya juga berwarna merah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulul jannata minan nisa'i illa man kana minhunna mithlu hadal ghurabi fil gerban. Kata Nabi SAW, sungguhnya ya, tidak akan masuk surga dari kalangan para wanita sebagaimana seperti burung gagak yang paruhnya merah tadi. Artinya sedikit di antara kumpulan burung gagak. Karena hanya sedikit wanita-wanita yang soleha. Hanya sedikit wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Oleh para ibu-ibu yang selama ini berusaha untuk taat kepada suami, selama ini berusaha untuk berhias untuk suami, selama ini berusaha untuk taat kepada Allah maka hendaknya mereka bersyukur karena jarang wanita yang seperti seperti itu. Lihatlah betapa banyak wanita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak wanita yang tidak mau enggan ikut menghadiri pengajian. Betapa banyak wanita yang hobinya pergi ke tempat-tempat hiburan. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada ibu-ibu untuk bisa senang dengan pengajian, untuk bisa taat kepada Allah, untuk berusaha untuk taat kepada suami, berusaha untuk menyenangkan hati suami. Mudah-mudahan para ibu-ibu sekalian termasuk para wanita penghuni surga. Akan tapi ingat, dalam berhias, seorang wanita pun jangan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala membolehkan beri seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ya ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, wahai keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian untuk masuk tatkala dalam masuk masjid, tatkala beribadah, wa kulu washrabu makan dan, minum, dan minumlah wala tusrifu dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena sebagian wanita memang hobinya berhias sehingga menguras uang suaminya. Beli make make yang apa namanya? make up make up yang apa? mahal ya. Kemudian harus ke mana? ke laundry, eh bukan ke laundry, ke mana? ke salon. <laughs> harus ke salon tiap minggu ya ya ya tidak apa-apa kalau salon-salon murahan ya salon yang salon yang mahal kalau suaminya kaya raya nggak jadi masalah ya tapi seorang harus sesuai dengan uh, pemasukan suaminya akhirnya untuk untuk mau cantik dia butuh uang yang sangat banyak menguruk uang suaminya dia gemuk istrinya gemuk ya kalau mau kurus lari pagi ya. bukan sedot lemak sedot lemak butuh berjuta-juta ya kalau mau kurus ya olahraga biar apa biar kurus biar mungkin Eh, badannya lebih baik, sedap dipandang oleh suaminya. Jangan membebani suami dengan hal-hal yang berat. Alhamdulillah eh, untuk merias diri tidak harus dengan biaya yang besar, tidak harus biaya dengan yang besar. Oleh karenanya boleh kan para wanita, dan harus para wanita memperhatikan masalah ini, mengurus kecantikan mereka, merias wajah-wajah mereka, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan karena akan memberatkan para suami. Kemudian di antara perkara-perkara yang penting ya, yang untuk memikat hati para suami, yaitu para istri hendaknya berusaha untuk memilih kata-kata yang indah di hadapan suaminya. Seorang istri terkala berbicara dengan suami hendaknya berbicara dengan penghormatan. Suami itu adalah orang yang paling pantas untuk dihormati. Dialah yang paling berkorban untuk mengurus wanita ini, mengurus orang istri dan anak-anaknya. Oleh karena dia berhak untuk di, dihormati. Tatkala seorang wanita meskipun mereka pasangan hidup, ya, mereka bercanda, ya, mereka menunjukkan sayang, tapi bagaimanapun jangan sampai ada kesan merendahkan suami. Kapan suami merasa direndahkan oleh istrinya, maka dia sangat jengkel. Saya, saya katakan tadi, seorang laki tidak suka kalau direndahkan oleh istrinya, dan dia paling jengkel kalau direndahkan. Direndahkan dari sisi apapun tidak suka. Apakah karena pendidikannya yang kurang, atau karena pemasukannya yang sedikit ya atau apa saja dia tidak tidak suka atau ketampanannya yang kurang kapan dia merasa direndahkan oleh istrinya maka dia dia berpikir cari yang lain cari pengganti ya. oleh karenanya para istri berusaha ya memilih kata-kata yang lembut berusaha senyum di hadapan suaminya dan ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah suaminya melihat dia kecuali wajahnya bersih-bersih Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sadaqah. Kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'ruf syai'an, walau antalqa bi walau antalqa akhaka bi wajhin talik. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara. Bagaimana kalau kita seorang wanita senyum dengan akhwat yang lainnya dapat pahala, apalagi senyum terhadap suaminya. Suaminya berpulang dari kantor, maka dia sambut dengan wajah berseri-seri, sambut dengan senyuman sehingga bisa menghilangkan rasa penat yang ada pada suaminya maka ini semua berpahala dari Allah Subhanahu wa taala ketahuilah para ibu-ibu kebahagiaan ibu-ibu kebahagiaan wanita ya, di dunia ini adalah rumah tangga ya, ya. ya, yang bahagia itulah kebahagiaan sejati oleh karena carilah kebahagiaan dalam rumah Tatkala sudah merasa senang dengan suami, merasa tentram hidup dengan suami, suami pun mencintai anak-anak juga ya bahagia, maka itulah kebahagiaan hakiki bagi seorang seorang wanita. Karenanya tatkala berbicara dengan suami, pilihlah kata-kata yang yang yang yang yang, yang menjengkelkan jika seorang wanita berbicara dengan suaminya tanpa ada penghormatan, ngomong dengan seenaknya. Namun begitu menerima telepon kemudian berbicara dengan temannya, masya Allah begitu halusnya. Ya, iya gimana bu, gimana kabarnya begitu. Iya kamu eh, selama suaminya kasar, tapi sama temannya lembut sekali. Ini perkara yang disebut dalam bahasa Indonesia kurang ajar apa namanya. seperti ini nggak boleh seperti ini. Harusnya dia lebih lembut kepada suaminya daripada teman-temannya. Harusnya seorang wanita lebih lembut kepada suaminya daripada teman-temannya. Bukan dia tatkala pada suaminya katanya kasar tidak dia pikirkan tas suaminya ngambek atau tidak. Namun kalau sudah terima telepon sama teman-temannya, ya, atau kemudian apa namanya chattingan dengan teman-temannya atau lagi bebean sama teman-temannya atau whatsappan sama teman-temannya masya Allah ketawa ketiwi dengan kata-kata yang indah ya bukan kata kalau dia whatsappan dia memilih kata-kata yang indah karena ingin dia kirimkan kepada apa teman-temannya anggota grup jadi dia bikin ingin bikin apa namanya status dengan kata-kata yang indah namun tatkala berbicara dengan suami dia dia pikirkan kata-kata indah tersebut ini adalah kesalahan ya berusaha merangkai kata-kata indah untuk suami berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian di antara perkara yang menyenangkan bagi suami yaitu seorang istri tidak menyuruh suaminya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita. Memang benar dalam hadis Nabi SAW, karena fi mihlati ahlihi. Rasulullah SAW terkadang membantu istrinya, membantu pekerjaan uh, rumah tangga istrinya. Ini benar Rasulullah SAW mengerjakan hal demikian. Namun, ya, bukanlah kita memerintahkan suami. Kalau menganjurkan suami atau memberi isyarat kepada suami sesekali membantu tidak jadi masalah. Akan tapi jadi masalah tatkala sudah menjadi kebiasaan istri menyuruh suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita. Akhirnya suruh mandikan anak, suruh nyuci piring. Tatkala dia berhasil menyuruh istrinya suaminya cuci piring, maka besok-besok terus lagi suaminya yang cuci cuci piring. Padahal sesekali suaminya ingin bantu meringankan beban istrinya, dia pun mencuci cuci piring. Tapi kalau suami istrinya melihat, "Wah, oh, suami saya baik sekali, ya. kesempatan." Akhirnya disuruh nyuci piring terus. Bukan cuma nyuci piring, akhirnya suruh nyebok anak juga. Nah, ini ini nggak benar seperti ini. Terus istrinya ngapain? Lagi chattingan ketawa ke TV. Lagi Facebookan, lagi WhatsAppan. Ya. Waktunya habis untuk WhatsApp, waktunya habis untuk Blackberryan, ngaji nggak pernah, baca Quran nggak pernah, murojaahnya murojaah WhatsAppan terus. Waktunya cebok capek letih, ya. letih apa ya? Letih WhatsAppan. Sekarang ibu-ibu ya ini keluhan dari sebagian suami seperti ini. Istri-istri mereka sibuk dengan WhatsAppan sehingga lalai bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Kalau baca Al-Quran bingung, Al-Quran simpan di mana Al-Quran ya? Nyari dulu. Subhanallah. Kalau HP tiap hari tidur bersama HP. Ting ting ting ting langsung siap 24 jam. Bahkan bisa jadi bangun tengah malam kalau bunyi teng tong. Bangun, benar. Penasaran lihat ada apa ya. Ini karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai memerintahkan suami untuk mengerjakan pekerjaan wanita ya. Kalau sesekali saya rasa suami paham ya, tatkala istri lagi letih, ini suami paham mungkin tidak disuruh dia akan mengerjakan sendiri. Melihat istrinya lagi sakit kemudian piring sudah bertumbuk dia akan menyuci piring itu sendiri. Tetapi kalau menjadi kebiasaan istri nyuruh suami, istri nyuruh suami, dan ini kadang-kadang seperti itu. Tatkala istri dapat suami yang soleh, yang, yang taat kepada istri, ini kesempatan untuk ngerjain suami. Ada suami yang subhanallah saya seperti itu, luar biasa taatnya pada istrinya. Kesempatan istrinya apa? Dia yang nyuci piring, dia yang ini, dia yang anu subhanallah. Ya. Padahal rijal qawamun 'alan nisa. Ya. Para lelaki adalah pemimpin para para wanita. Kemudian di antara perkara yang diperintahkan oleh syariat jadi ini kembali kepada ketundukan kepada suami. Yaitu para istri tatkala ingin keluar rumah, dia tidak keluar rumah kecuali minta izin dari suaminya. Terutama keluar rumah yang membutuhkan waktu yang lama. Kalau sekedar hanya pergi ke kios tidak perlu izin, tidak jadi masalah. Tidak perlu setiap saat saya mau ke kios beli apa? Beli sabun. Ya sudah keluar aja nggak usah minta izin. <laughs> Kalau hanya sekedar beli apa? <laughs> Sabun, beli odol, cemaka. Tapi kalau keluar butuh waktu satu jam, dua jam ini harus minta izin. Harus minta izin. Ini suaminya kalau pulang ke rumah nggak dapat istrinya, ya dia dia jengkel. Istri saya kemana? Oleh karena itu seorang istri tidaklah keluar rumahnya kecuali minta izin. Dan ini luar biasa betapa bahagia seorang suami tatkala istrinya minta izin. Kenapa dia tahu istrinya taat kepada dia? Bahkan tatkala suami sedang bersafar, tatkala sedang bersafar istrinya dari jauh mengatakan telepon, "Mas, saya mau keluar sebentar, boleh enggak?" Dia akan membolehkan tentunya dengan senang senang hati dan dia akan bahagia. Ternyata istri saya begitu solehah. Sehingga tatkala ada wanita yang menggoda, dia tidak tertarik. Ya dia bilang, aduh saya nggak tega meninggalkan apa? istri saya. Tapi kalau istrinya kurang ajar, <laughs> maka dia berusaha mencari yang yang lain. Saya yang kembali kepada isu tadi masalah apa namanya e, berkata-kata yang indah ya. E, suami, suami meskipun dengan penuh kesibukan, tatkala kerja di siang hari, tatkala pulang ke rumah dia butuh perhatian. Bukan cuma istri yang butuh apa? Perhatian. Suami juga butuh perhatian. Dia terkadang butuh teman ngobrol. Terkadang istri harus pintar e, cari sela-sela untuk mengambil hati suaminya. Misalnya mengatakan, Mas gimana hari ini? Ya. Dan perhatian itu sangat penting. Perhatian itu sangat penting. Suami juga ingin diperhatikan. Suami ingin diperhatikan oleh istrinya. Ya. Tanya bagaimana kondisi kerjaan hari ini. Kalau suaminya lagi tidak ingin ditanggapi, tentu akan ketahuan. Oh, suami saya tidak ingin tanggapi. Sudah nggak usah ngomong masalah kerjaan. Tapi kalau suaminya kemudian mengeluh, aduh kurang, tadi saya begini. Nah, ini butuh ada ada nasihat dari istrinya. Berarti dia lagi ingin ngobrol. Lagi ingin ngobrol. Maka sang istri harus menunjukkan perhatian kepada suaminya. Dan, dan saya katakan tadi masalah ya sarana-sarana komunikasi yang modern sekarang ini seperti WhatsApp, kemudian BlackBerry dan yang lainnya ini Eh, terkadang membawa manfaat, terkadang membawa musibah. Ya, musibah ini eh, akhirnya suami tidak diperhatikan, bahkan bukan cuma suami, anak-anak pun lalai tidak diperhatikan. Kenapa? Sang istri sibuk ya, apalagi grupnya sampai 30 grup ya. Gimana? Oleh karenanya saya saya termasuk orang yang eh, pernah punya bebe dan saya karena saya dihadiahi bebe untuk bisa dakwah, namun saya terlalu banyak tang tang tang tang akhirnya saya pun berikan kepada orang lain. Sekarang ternyata BB bisa masuk di iPhone dan juga bisa masuk di Android. <laughs> Akhirnya saya pun menginstal BB di tapi anggotanya cuma terbatas saya istri dan satu orang saja cuma bertiga. Yang lain tidak boleh masuk. Artinya <laughs> karena kalau kita tidak menutup pintu tersebut, kita akan tersibukan. Tidak mungkin tidak tersibukan. Namanya manusia punya sikap penasaran. Kalau antum punya 30 grup, antum nggak mungkin apa? Nggak mungkin diam-diam saja nanti bukanya jam 10 malam mau tidur, nggak mungkin. Selama dia nyala, ting, ini nyala nyala ini apa ini? Ini nyala nyala rekam ya. Nyala itu pasti kita penasaran dan ingin lihat akhirnya buka. WhatsApp saya pun saya rubah dengan nomor Malaysia biar orang tidak bisa WhatsApp sama saya. <laughs> Coba akhirnya waktu saya terbuang dan mustahil saya tidak membuang waktu, pasti terbuang waktunya kuasa terbuang, waktu terbuang, belajar tidak bisa, kapan baca Quran, ya, kapan mau zikir, kapan mengurus istri, kapan mengurus anak-anak. Dan ternyata waktu untuk ngurusi BB ini bukan waktu yang sedikit, banyak waktunya. Oleh karena ikhwan jangan jadikan BB itu sebagai sarana menjauhkan antum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan BB WhatsApp dan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk bersilaturahmi, sarana untuk eh, apa ziarah dengan ikhwan. Tapi kalau terus-terusan punya grup ketawa ke TV terus-terus nggak berhenti-berhenti ini apa faedahnya pahala juga nggak dapat akhirnya waktu ter terbuang waktu yang harusnya untuk istri jadi terbuang waktu yang harusnya untuk suami jadi terbuang perhatian sama istri kurang perhatian sama suami juga kurang apalagi sama anak-anak apalagi kalau istrinya punya bebe suaminya punya bebe anaknya juga punya bebe waduh <laughs> dia tidak mau diperhatikan sama bapak dan ibunya kenapa lagi sibuk dengan BlackBerry ini musibah tapi ya oleh seorang harus apa? E, menimbang-nimbang waktu-waktu agar bisa bermanfaat. <clears throat> Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan oleh istri agar bisa memikat suaminya, perhatikan masalah ya waktu istirahat suami dan juga waktu makan suami. Ya, suami itu kalau lagi lapar ya berusaha jangan sampai suami kelaparan. Kalau suami sudah lapar biasanya suka muring-muring macam-macam akhirnya. Kemudian juga kalau suami waktu istirahatnya terganggu, eh, ini istirahatnya tidak beres, maka akan berdampak pada sikap dia terhadap istrinya. Oleh karenanya waktunya suami istirahat. Kalau suami sudah pulang dari kerja, jangan disibukkan dengan yang lain. Ini sudah lagi pernah, lagi capek, usahakan dia makan kenyang suruh tidur. Kalau sudah tidur silakan whatsappan gak jadi masalah. <laughs> Tunggu sampai dia bangun lagi. Ya. Atau di, dilayani pokoknya dia waktu istirahat jangan terganggu waktu makanya jangan terganggu. Tapi kalau seorang istri tidak pernah perhatian masalah masakan, masakannya asal-asalan gak enak. Ya. Dia beli jajan sana sini. Akhirnya apa? Istrinya gemuk, suaminya kurus. Ini ini dicurigai. Istrinya gemuk ya, makan semuanya enak-enak, eh, suaminya kurus kasihan. Ini berarti tidak diperhatikan makanan, makanan suaminya, tidak subur suaminya. Seperti ini. Nah, kalau sama-sama gemuk nggak jadi masalah. Atau sama-sama kurus ya berarti senasib sepenanggungan. Tapi kalau istrinya gemuk, suaminya kurus, ini perlu dicurigai. <laughs> tidak perhatian sama suaminya. Ya. Oleh karena masalah makan dan jangan sampai suami kelaparan. Ya. Oleh karenanya kalau pagi-pagi suami lagi sibuk tawarin, mau sarapan apa? Tawarin sebelum dia apa? Minta makan. Ya, nanti jam-jam lapar lah saya baru sarapan. Ya, siapin sebelum itu. Jangan sampai mana masakan nyari-nyari lah ini. Tatkala nyari-nyari makan tidak tersedia sementara harus pergi ke kantor, itu dia akan jengkel di jalan nesu-nesu di mobil naik mobil apa? marah. Kenapa istrinya tidak siap? Lagi-lagi kenapa? Karena sibuk whatsappan. Blackberry. Apalagi pulang dari kantor, makanan harus tersedia, jangan sampai tertunda. Ya. saya ingatkan kepada ibu-ibu, masalah makanan, jangan sampai seorang suami ya kelaparan gara-gara mencari makan yang tersedia dan juga istirahatnya harus terjaga ter, eh, tidur waktu yang cukup sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan yaitu wanita berusaha melayani keluarga suaminya. Dan ini sering, ini sering yang apa namanya menjadikan sang suami cinta kepada istrinya. Tatkala dia dapat istrinya perhatian sama ibunya. Tatkala dia dapati istrinya sayang sama ibunya, perhatian sama bapaknya. Ya bahkan memberi ide suami eh, saya belikan hadiah buat ibu Tatkala gitu. suaminya mendapat izin seperti ini, dia akan sayang sama istrinya. Dan manfaatnya tatkala ibu mertua merasa disayang sama istrinya, sama menantunya, tatkala suaminya mau poligami pasti ditentang oleh siapa? <laughs> Kerja sama. Kamu istri soleha, sudah perhatian sama ibu, kamu cari istri lain lagi orang. Tapi kalau sebaliknya bertengkar dengan ibu mertua, begitu anaknya bilang ibu saya mau poligami silakan ibu dukung. <laughs> Ini kenyataan. Oleh kapan kapan seorang suami merasa istrinya perhatian sama ayah dan ibunya, ya maka dia akan lebih sayang kepada istrinya. Ya, lebih sayang kepada istri. Saya tahu ada seorang laki, masya Allah dia dia selalu ingat istri saya dulu nyuap ibu saya. Waktu bapak saya atau ibu saya sakit, dia yang nyuap. Kita saja anak-anaknya nggak pernah demikian. Tapi istri saya mau nyuapin. Ini tidak akan dilupakan oleh suami. Cintanya cinta mati kalau sudah seperti itu. Tapi kalau istrinya selalu menumbuhkan api permusuhan kepada keluarganya, ini bikin jengkel seperti ini. Dan suaminya akan mikir saya ingin cari istri yang aman lah. Masa saya ribut terus sama bapak saya, ribut terus sama istri, ibu saya gara-gara istri saya. Dia akan berpikir untuk menikah lagi atau mencari mengganti istrinya. Misalnya perhatian, perhatikan ibu-ibu berusaha agar ibu-ibu punya hubungan yang baik, ya, menservis keluarga keluarga suami. Ya, ajak suami untuk berbakti kepada ibunya, ajak suami untuk berbakti kepada ayahnya. Meskipun harta kita tidak banyak, tapi ajarin suami untuk sisihkan harta beri hadiah kepada ayah dan ibunya. Kalau kapan suaminya punya inisiatif untuk memberi hadiah kepada ibu dan ayah, dukung. Jangan sampai nggak dukung sama sekali, dukung. Kalau memang lagi kondisi dalam keadaan sulit ya dukung tapi mungkin hadiahnya dikurangi tidak terlalu mahal. Tetapi intinya berusaha mendukung suami tatkala ingin berbakti kepada ayah dan ibunya. Dikarenanya tatkala terjadi cekcok antara menantu dengan ibu mertua ini perkara yang sangat ya sangat buruk dan bisa mengantarkan pada perceraian. Karena kalau seorang suami disuruh memilih, kau milih ibu atau milih saya? Ini milih ibu. Otomatis kalau dia berbakti kepada ibunya, ibunya nggak bisa diganti. Kalau istrinya bisa diganti. Disuruh milih, kamu milih ibu atau milih saya? Ini pertanyaan yang mematikan, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh bilang, kamu milih ibu atau milih saya. Repot. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para istri bisa menjalin hubungan baik dengan eh, ibu-ibu uh, ibu -ibu mertua mereka. Dan namanya ibu mertua ya tentu terkadang atau sering apa namanya cerewet, kemudian inginnya menantunya seperti yang seperti itu. Ya ini sering terjadi cek tidak, tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ibu mertua ingin ingin menantunya menservis anaknya dengan servis yang terbaik. Atau terkadang ibu mertua membandingkan pelayanan dia dengan suaminya dibandingkan dengan pelayanan menantunya terhadap anaknya. Dia bilang kok menantu saya kok kayak gini? Saya dulu waktu sama suami saya Ya sebelum bangun tidur sudah saya siapkan kopi, sudah saya siap. Sekarang dia ya So, anak saya sudah bangun, nyari-nyari teh belum dia bikinkan juga harus teriak-teriak. Mana tehnya mana? Ya? Dia jengkel dan ini sering terjadi apalagi kalau menantu tinggal sama ibu mertua. Karena ibu, ibu mertua akan membandingkan bagaimana pelayanan dia terhadap suaminya dahulu dengan pelayanan menantunya terhadap anaknya. Dan dia pasti ingin mengharapkan kesempurnaan. Anaknya ingin diservis dengan dengan sempurna. Padahal zaman sudah berbeda. Zaman Siti Nurbaya dengan zaman apa? Apa namanya? Iya. Berbeda tidak eh, repot sekarang. Dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada macam-macam. <laughs> Sekarang ada macam-macam. Banyak perkara yang bisa memalingkan istri dari melayani suaminya. Dan jika terjadi cekcok antara mertua dengan menantu, maka perlu diingat menantu berusaha untuk mengalah. Bagaimanapun itu orang tua, itu adalah ibu dari sang suami, berusaha mengambil hatinya dan harus apa namanya mengalah demi kelanggengan rumah rumah tangga. Ikhwani fillah azani Allah wa para hadirin dan juga para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat orang suami dan ini perhatikan ibu-ibu. Ini perkara sihir yang sangat memikat. Ya. Kita tahu bahwasanya rumah kehidupan rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang kosong dari problematika. Itu jarang seperti ini. Jarang. Kebanyakan rumah tangga ada problematikanya. Bahkan rumah tangga Nabi SAW pun ada problematika. Akan tapi bagaimana seorang menghadapi problem tersebut agar tidak terus-menerus dan tidak berkesinambungan. Tetapi setiap problem harus segera diselesaikan. Dan, dan terkadang problem tersebut terjadi karena kesalahan suami. Terkadang karena kesalahan istri, terkadang kesalahan yang mustarok sama-sama salah. Dan saya ingatkan kepada istri, jika kesalahan tersebut karena istri, maka segera minta maaf. Jangan menunda maaf. Minta maaf kepada suami. Dan seorang lelaki sangat senang jika istrinya bersalah terus segera minta minta maaf. Oleh karenanya dalam satu hadis, perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengabarkan ya kepada para sahabat. Nisa ukum ya ala ukum binisa ikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang para wanita penghuni surga? Rasulullah SAW sedang berbicara tentang para wanita penghuni surga. Maka kata Rasulullah SAW, Al-wadudul walud al-a'ud. Yaitu wanita yang penyayang kepada suaminya. Ya, sayang kepada suaminya, perhatian kepada suaminya. Al-walud yang subur, mudah memiliki anak yang namanya laki-laki sedang punya anak yang banyak. Al-a'ud yang segera kembali. Al-a'udu ala zaujiha yang segera kembali kepada suaminya allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi. Yang tatkala suaminya marah, maka sang istri segera kembali kepada suaminya, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian wanita tersebut berkata, "La azuku ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan bahwasanya wanita penghuni surga adalah wanita yang segera minta maaf, tidak. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan cara minta maafnya. Ini menunjukkan bukan hanya sekedar minta maaf. Ya sudah kalau gitu saya salah. Ini bukan minta maaf namanya. Kamu yang salah, saya yang salah. Ya sudah saya yang salah. Terus mau apa? Ini bukan minta maaf. Namanya nantang seperti. <laughs> Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang minta maafnya, tapi Rasulullah SAW menyebut tentang cara minta maaf. Wanita ini segera datang ke suaminya, kemudian megang tangannya, kemudian mengatakan, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada aku. Lelaki kalau diginikan sama istri, langsung pelak, langsung langsung langsung sudah, langsung iya langsung peluk, langsung cinta. Tadinya mungkin marah, ngambek, sudah mau cari istri lagi sekalian dua saya. Begitu soal istrinya kayak tadi, langsung dia lupakan. Benar ini. Kalau nggak percaya tanya saya. Ya. <laughs> Semoga Allah menjaga istri saya yang soleh. Semoga ditambah kesolehannya. Ibu-ibu bilang amin ya. Demikian juga para ibu-ibu sekalian, isi daripada bapak-bapak yang hadir sekarang ini. Yang saya katakan bahwa ini di antara sihir yang sangat menyihir seorang lelaki. Istri kita minta maaf dan tidak menunda-nunda Makanya Rasulullah mengatakan al-aud. Artinya apa yang segera kembali, tidak menunda-nunda. Segera kembali. Namun demikian sifat wanita. Sebagaimana sifat lelaki, ada keangkuhan. Kalau dia sudah salah, dia enggak minta maaf. Susah untuk apa minta? Padahal sudah tahu dia salah. Dia maunya suaminya yang datang ngerengek-ngerengek, <laughs> minta maaf. Nah ini tidak benar seperti ini. Istrinya yang harus minta maaf. Nah, kalau istri minta maaf, maka suaminya e, langsung jatuh, langsung sayang. Dia tahu istrinya wanita yang soleha. Yang salah segera minta minta maaf. Oleh karenanya, Wanita yang seperti ini jarang. Saya mengatakan demikian para ulama. Al-Munawi salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Faidul Qadir tatkala menyarah hadis ini menjelaskan tentang hadis ini Al-Aud wanita yang senantiasa kembali jika dia berbuat salah suaminya marah maka dia segera memegang tangannya kemudian mengatakan suamiku saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku kata Al-Munawi rahimahullah Faman ittasafat bihadhil awsaf minhunna fahiya khaliqatun biqauniha min ahli jannah Barang siapa dari kalangan wanita yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka dia terciptakan untuk penghuni surga. Ya. Wanita tadi apa? Penyayang, subur dan apa? Segera kembali terkala ber bersalah. Ini wanita seperti ini memang penghuni surga. Wa qallama nara fihinna man hadhi sifatuha. Fal mar'atu salihatu kal gurabil a'fam. Kata Al-Munawi dan sungguh sedikit kami melihat para wanita yang seperti ini modelnya. Dan wanita yang soleha seperti gagak yang berwarna putih tadi yang paruhnya putih dan kakinya putih dibandingkan dengan jumlah gagak yang begitu banyak yang hitam semua. Oleh karenanya berusaha para wanita untuk termasuk dari wanita seperti ini para istri agar menjadi wanita yang solehah yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sayang kepada suaminya perhatian terhadap suaminya dan jika bersekala segera kembali ya segera minta maaf kepada suaminya. Ikhwani fil azan ya Allah Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang istri agar bisa memikat hati suaminya, sambutan kepada suami dengan sambutan yang indah. Tatkala suaminya hendak pergi kerja misalnya, apalagi hendak bersafar, maka dia pun mengantar suaminya sampai ke pintu hendak pergi. Maka dia pun mencium apa? Tangan suaminya. Ini perkara adat, perkara adat. Dan ini kembali kepada adat tradisi masyarakat kita. Tradisi masyarakat kita menunjukkan kalau istri mencium tangan suami atau lebih daripada itu ciuman-ciuman yang lainnya ini menunjukkan kasih kasih sayang. Minimal apa mencium apa? Mencium tangan. Ya. Tangan ini mencium tangan merupakan menunjuk rasa penghormatan kepada suami. Tatkala suaminya tidak pergi demikian juga tatkala suaminya pulang disambut sambut suaminya. Dicium tangannya kalau bisa, kalau bisa dibukakan sepatunya. Dibukakan kaos kakinya sebelum membukakan bajunya. Artinya apa? Pelayanan kepada suami. Suami akan bahagia. Karena kita tahu ibu-ibu perlu ketahui. Ini rahasia tapi harus diketahui Artinya, artinya para suami mereka menikah pikiran mereka bukan hanya masalah hubungan ranjang, bukan. Mereka ingin ketenangan, mereka ingin pelayanan, mereka ingin senyum istri mereka. Masalah ranjang ya ikan dilaksanakan. Tapi bukan itu nomor satu. Yang paling pertama adalah bagaimana dia merasa ketentraman tatkala sampai di rumah. Kalau sampai di rumah dia menemukan ketenangan, istrinya menyambut dengan senyum. Begitu masuk pintu, assalamualaikum, pak ini tagihan listrik belum dibayar, pak ini bisa stres dia. Itu belakangan nanti akan akan ditagih juga, tapi bukan begitu caranya menyambut apa? Suami. Layani dulu ya, bukakan kaos kakinya, bukakan sepatunya, cium tangannya, suruh makan dahulu, disuapin kalau perlu. Ini nikmat seperti suami, bangga punya istri seperti ini. Dan wanita seperti ini jarang, langka. Ya. Tapi ada. Oleh karenanya berusaha menjadi wanita langka seperti ini. Seperti tadi apa? Gurabil aksom Seperti burung gagak yang kakinya putih, paruhnya putih, yang jarang kelihatan di antara burung gagak yang hitam seluruhnya. Kalau ingin jadi wanita biasa-biasa ya apa istimewanya? Namun seperti kata Al-Munawi tadi, wanita seperti ini jarang, langka. Akan tapi ada. Kemudian perkara berikutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kerjasama antara suami dan wanita, suami dan istrinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya tidak mungkin seorang bisa menarik hati suami, seorang wanita tidak mungkin menarik hati suami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatur hati suami Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kun fayakun. Kapan Allah mengatakan kamu cinta mati sama istrimu sudah? Suaminya akan cinta mati sama istrinya. ألفت ma fil ardi jami'an ma ألف baina qulubihim ولكن Allah ألف بينهم wahai Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala seandainya kau menginfakkan seluruh harta di atas bumi ini kau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka kaum Ansar dan kaum Muhajirin walakin Allah yang tapi akan tapi Allah yang menyatukan mereka masalah seorang suka dengan yang lainnya merasa tentram dengan orang lain yang ngatur hatinya siapa Allah Subhanahu wa taala oleh karena seorang istri kalau ingin suaminya cinta sama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada pengatur hati manusia. Wahai zat yang bolak-balikan hati manusia, balikkanlah hati suamiku kepada aku. Jangan pindahkan hatinya kepada selain selain aku. Boleh tapi nanti. <laughs> Artinya apa? Artinya masalah hati, masalah hati adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita minta kepada Allah agar suaminya cinta kepada dia, mudah bagi Allah kabulkan. Tinggal bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Ya, dia menjaga dirinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui seluruh maksiat yang dilakukan oleh suami ataupun istri maksiat apapun. Itulah yang mengantarkan kehidupan kesengsaraan dalam kehidupan rumah tangga. Maksiat apapun pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga. Pasti menimbulkan cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Akan menimbulkan kesengsaraan dalam hati suami dan istri. Namun kapan mereka berdua kerjasama, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama mau pengajian. Ayo Bu ikut pengajian, semangat istrinya. Ayo Mas, berangkat. Ayo Bu kita sekolahkan anak kita ya, di sekolah yang bagus yang ada yang ada is islami, semangat dia bantu suaminya. Kerja sama maka dari situlah akan tumbuh kebahagiaan dan kecintaan. Di antaranya kerjasama dalam sholat malam. Rasulullah SAW langsung tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadah sholat malam. Menunjukkan pentingnya sholat malam jika suami istri bisa kerjasama untuk sholat malam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Rahimallahum raj, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa imra'atahu fasallat. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Maka istrinya pun sholat. Fa'in adat nabaha fi wajihihal ma. Kalau istrinya dibangunkan tidak mau sholat, maka dia pun percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu ra'atan qamat minal lail. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun malam kemudian sholat malam. Wa aiqazat zaujaha. Kemudian dia bangunkan suaminya, "Mas, bangun Mas sholat." Fa in aba nadhahat fi wajhihi hilma. Kalau suaminya nggak mau bangun, dia percikan air di wajah suaminya. Dalam hadis yang lain riwayat yang lain kata Nabi Idza aiqadha rajulu ahlahu min laili fa shallaya aw shalla jami'an kutiba fi dzakirina wa dzakirat jika seorang lelaki bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian mereka berdua sholat berjamaah. Sholat kata Rasulullah bahkan dalam hadis ini, sholat ini jami'an. Sholat sholat dua rakaat bareng-bareng. Cuma dua rakaat tapi berkah. Rasulullah SAW tidak mengatakan kemudian mereka sholat sepuluh rakaat, dua puluh rakaat enggak. Kata Rasulullah SAW, "Au shalla raka'ataini jami'an" atau mereka berdua salat bareng dua rakaat. Kutiba fi zakirina wa zakirat. maka keduanya suami istri ini akan dicatat termasuk para lelaki yang sering mengingat Allah dan para wanita yang sering mengingat Allah yang mereka berdua akan dijadikan Dari sini kata Pak. Saya dari hari sini bahwasanya tidak mengapa seorang suami sedikit memaksa agar istrinya sholat malam. Makanya diharuskan ini berarti ada sedikit yang bangun. Hmm, hmm, hmm, hmm. Bersihkan air. Tidak bangun lagi. Hmm. <laughs> tidak bangun lagi. Hmm. Artinya ada sedikit pemaksaan. Ini dibolehkan dalam syariat. Karena namanya tidur itu nikmat. Tidur itu apa? Nikmat. Apalagi musim hujan. Apalagi dingin, AC laginya lagi ngantuk-ngantuknya, apalagi semalam, Ya. Kemudian dengan berselimut, wah sulit dibangunkan. Ya. Lebih lezat daripada makan enak. Tidur itu lebih lezat. Karena suaminya mengajari istrinya dirayu-rayu yang ya, saya, sayangku cinta kamu lihat satu-satunya enggak poligami langsung banget. Semprotin air ya, air biar bangun. Bayangkan bagaimana kalau suami istri bisa sholat bareng dua rakaat, pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, kutiba fi dzakirina wa zakirat. Wa zakirina Allah kathiran wa dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajaran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah, para laki-laki mengingat Allah dan para wanita yang mengingat Allah, maka Allah akan siapkan bagi mereka ampunan, ya ampunan dan juga ganjaran yang besar masuk surga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih hadis ini boleh sesekali suami istri sholat berjamaah. Ini boleh. Oleh karenanya kita dapati dalam asalnya sholat-sholat sunnah, asalnya sholat-sholat sendiri. Tidak berjamaah, kecuali yang ada syariatnya berjamaah. Contohnya seperti sholat istisqa, ya. contohnya seperti sholat gerhana ini berjamaah, sholat taraweh ini berjamaah. Tapi asalnya masing-masing sholat sendiri. Seperti sholat duha, sholat sendiri, sholat yang lainnya juga demikian, tahiyatul masjid juga tidak berjamaah. Adapun sholat malam, maka kebanyakannya Rasulullah SAW sholat sendiri. Bahkan di sini dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, ya, tatkala selesai sholat malam, maka dia pun bangun Aisyah, bangunkan Aisyah, kemudian Aisyah sholat witir. Ya, kalau istri kita mungkin keletihan, tidak mampu sholat bersama kita 11 rakaat, maka bangunkan. Yang penting dia sholat witir. Masih dibanding dia sholat witir. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah membangunkan Aisyah untuk sholat apa? Witir. Tiga rakaat atau satu rakaat. Yang penting dia sholat. Ya, diajari, dilatih untuk biasa sholat sholat malam. Dan kita dapatkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW terkadang sholat berjamaah dalam sholat malam. Pernah sholat di belakang bersama beliau seperti Ibnu Abbas dan juga seperti Huzaifa. ya. Ada beberapa sahabat yang pernah sholat bersama Nabi sholat malam. Sampai ada sahabat yang pernah sholat bersama Nabi, tahu-tahu dia sholat malam dia gabung bersama Nabi dia sebelah kiri. Maka Nabi pun memutar dia untuk pindah ke sebelah kan dipindahin oleh Nabi SAW. Ada sahabat kalau tidak salah Hudzaifah sholat bersama Nabi SAW sholat malam ikut-ikutan jadi Rasulullah sudah berdiri dia pun ikut ternyata Rasulullah SAW rakaat pertama baca surat Al-Baqarah begitu menjelang hadis sudah alhamdulillah tahu-tahu Rasulullah sambung lagi surat An-Nisa dia sabar. Begitu sudah mau habis, kayaknya mau rokok, ternyata sambung lagi surat Ali Imran. Sampai dia mengatakan hampir-hampir saya tinggalkan Nabi sholat sendiri. <laughs> Karena lama banget, lama banget. Dia ikut Nabi makanya. Eh, kok darulah ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, dalam rakaat pertama sudah satu rakaat tiga surat. Kalau istri kita diajak begitu, aduh. <laughs> Mau sholat, mas yang paling banyak ya <laughs> oleh karenanya boleh suami dan istri sholat bersama boleh minggu berapa kali tidak jadi masalah boleh kan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana juga dalam hadis ini fasolaya jami'an keduanya sholat sholat bersama sungguh indah di antara sunnah tatkala kita masuk di malam pertama kita sholat dua rakaat Ya atau tidak? Kamu dulu ngerjain nggak sholat dua rakaat sebelum di malam pertama? Lupa apa nggak tahu? <laughs> nggak tahu sunnahnya sholat apa? barang nggak tahu. Nah, itu dilanggengkan. Ya, dilanggengkan sholat malam bersama istri. Ketahuilah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan rumah tangga dibangun atas bertahun kerjasama dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Itu sudah jaminan. Kapan salah seorang dari suami atau istri ya, orientasinya adalah dunia, maka sulit untuk meraih kebahagiaan. Jadi jangan lupa untuk sholat sholat malam bersama. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan suami istri, yaitu para istri tidak membuka rahasia suaminya. Namanya kehidupan rumah tangga, pasti istri mengetahui rahasia-rahasia suami sebagaimana para suami juga mengetahui rahasia-rahasia istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para wanita adalah pakaian bagi kalian wahai para lelaki. Sebagaimana kalian wahai para lelaki adalah pakaian bagi istri. Namanya pakaian itu Allah membuat kiasan. Namanya pakaian adalah pakaian adalah kain yang kita gunakan untuk menutup aurat kita. Untuk menutup apa? aurat kita. Artinya apa? Para istri adalah pakaian bagi kita. Dia mengetahui seluruh seluk beluk kita. Seluruh aurat kita dia ngerti. Apa yang terjadi dia ngerti. Oleh karenanya, segala perkara yang terjadi dalam rumah jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar, hati-hati. Seluruh pembicaraan dalam rumah jangan sampai keluar dari keluar dari rumah. Orang lain tidak perlu tahu. Keluarga nggak boleh tahu, mertua nggak boleh tahu itu bicara antara kita berdua. Jangan keluar. Terjadi cekcok, terjadi masalah, jangan sampai keluar rumah berita tersebut karena di antara bencana kalau seorang e, suatu rumah tangga punya pembantu yang kurang ajar. Pembantu ini sering dengar apa namanya? Majikannya cekcok akhirnya cerita keluar ngerumpi di antara para pembantu. Akhirnya tersebar di mana-mana. Di antara rahasia yang harus dijaga, masalah ranjang ini tidak boleh diceritakan. Haram bagi seorang wanita menceritakan tentang masalah ranjang. Jangankan masalah bagaimana berhubungan suami saya kalau berhubungan demikian demikian ini haram hukumnya tidak boleh. Demikian juga tidak perlu menampakkan ya kamar tidurnya kepada orang lain tidak perlu. Kalau terima tamu di ruang tamu tidak perlu ngajak kemana kemar kamar tidur. Mungkin ada perkara-perkara suami tidak ingin orang lain orang lain lihat. Dia tidak ingin ibu-ibu yang lain melihat apa? Kamar tidurnya. Sementara istrinya bangga, tuh lihat kamar tidur saya sini sini lihat. Di sini nih, ini ada apa namanya? Macam-macamnya, ada lampu-lampunya, ada lampu terang, lampu gelap, lampu tengah terang, tengah gelap, lampu remang-remang. Kalau jam sekian saya lampu terang, kalau jam sekian lampu gelap. Kalau jam sekian remang-remang, kalau sudah ngorok saya lampu gelap. Ini, kita ada seperti ini. Kenapa? Karena banyak hasad ya ikhwan, ya ibu-ibu. Namanya wanita itu hasad. Hati-hati. Ajak seperti dia hasad sama Apalagi cerita, oh suami saya, Masya Allah, perhatian. Tidak perlu cerita, tidak perlu cerita. Karena dia akan hasad. Dia akan, oh, suami saya kok seperti ini. Kalau sudah hasad, khawatir kena ain, kena macam-macam. Ya. Oleh karenanya yang berupa-rupa rahasia jangan diceritakan sama orang lain. Termasuk kamar tidur tidak usah ditampakkan sama orang lain. Itu terima tamu di ruang tamu. Kecuali orang-orang yang benar-benar kita yakini amanahnya. Ya. Adapun setiap wanita kita ajak ke rumah ke kamar tidur kita ini tidak tidak benar. Tidak benar. Kalau kamar tidur saja kita berusaha menutupi, apalagi kalau berbicara tentang uh, hubungan. Kalau hubungan ini perkara yang diharamkan oleh syariat. Kemudian perkara yang juga memikat hati suami adalah sifat kona'ah, menerima sifat kona'ah. Tidak banyak menuntut kepada suami, mengerti kondisi suami. Kalau suami lagi dapat rezeki banyak tidak jadi masalah dia minta suamiku beli ini beli anu. Tapi kalau suaminya lagi pas-pasan, maka jangan dia menuntut, dia mengerti kondisi suami. Lihatlah bagaimana Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha yang hidup susah bersama Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Yang tatkala dalam perang Uhud Nabi sallallahu alaihi pernah berkata, "Inna kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Zubair bin Awam." Sungguhnya setiap nabi ada penolongnya dan penolongku adalah Zubair bin Awam tatkala sebelum terjadi perang Zubair bin Awam mengadakan duel dengan seorang kafir dan akhirnya dibunuh oleh Zubair bin Awam. Tatkala itu Nabi SAW memuji Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Disebut dalam hadis Asma binti Abi Bakar yaitu putrinya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, saudarinya Aisyah. Dia mengatakan, "Tazawwajani Zubair wa malahu fil ardi malun wala mamlukun." Ghairu nadhihin wa ghairu farasihi. Aku dinikahi oleh Zubair bin Awam, orang yang soleh. Dan Asma juga wanita yang soleha. Para sah dengan sahabi. Sementara Zubair ini miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya tanah. Dia tidak punya harta. Tidak punya budak. Tidak punya pembantu. Tidak punya apa-apa. Hanya saja dia memiliki ya seekor onta dan seekor kuda. Qalat kata Asma binti Abi Bakar. Fakuntu a'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuhu wa adukun nawa linadhihihi wa a'lifuhu wa astaqil ma'a wa akhruzu warbahu. Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Asma. Asma binti Abi Bakar wanita soleh dia kerja untuk membantu suaminya. Dia mengatakan, "Sayalah yang memberi makan kepada kudanya, mengurus kudanya. Sayalah yang yang mengurus kudanya, ada keperluan kudanya saya urus." Saya yang apa istilahnya menggembalakan kudanya. Ini kalau butuh makan saya bawa kemana? Dan saya lah yang menumbuh, menumbuk biji-biji untuk dibuat untuk jadi makanan apa? Hewan ternak tersebut, kuda tersebut, untuk ontanya dan juga untuk kudanya. Dan saya yang mengambil air. Bahkan kata dia wa ahruzu ghorbahu. Bahkan saya yang membuat dalwa apa namanya ember. Jadi ember yang dulu terbuat dari kulit. Yang jahit siapa? Asma. Zubair sibuk, mungkin dia sedang berjihad, dia sedang apa ya. Artinya apa? Mereka hidup miskin, tidak ada yang mengerjakan kecuali Asma binti Abi Bakar. Putrinya Abu Bakar. Wa ajinu walam akun uhsinu akhbizu fatakhbizu li jaratun li minal ansar wa kunna niswata sidqin saya juga membantu suamiku untuk membuat adonan roti. Akan tapi kata Asma, saya tidak pandai buat roti. Akhirnya yang bikinkan tetangga-tetangga untuk buatkan roti buat keluarga mereka. Tapi saya yang bikin apa? Adonannya. Wa kuntu angkulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Wa hiya thulutha farsakhin. Dan ada tanah yang itu pemberian dari Nabi kepada Zubair tanah tersebut bisa diambil manfaatnya. Namun bukan milik Zubair bin Awam. Di situ ada hasil biji-bijian. Kata Asma, saya pergi ke kebun tersebut. Jaraknya dua per 3 farsah. Satu farsah itu tiga mil. Kalau dua per 3 berapa, berapa mil? Dua mil. Satu farsah tiga, tiga mil. Kalau dua per 3 farsah, 2 2 mil dan 1 mil sekitar 1,6 km, 1,8 km. Berarti kalau 2 mil berapa? Sekitar 3 kilo lebih. 3 kilo lebih. Asma bin Abi Bakar pergi ke sana ngambil biji-bijian yang di, di, diangkat di atas kepalanya jalan, jalan kaki. Ya, tidak ada bluebird di sana <laughs> jalan kaki. Maka suatu saat Asma sedang berjalan, falakiyani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi fada'ani. Maka tatkala sedang berjalan tiba-tiba saya ketemu dengan Nabi dengan sebagian sahabat. Maka Nabi pun memanggilku. Kemudian Nabi berkata, "Ikh, ikh." Rasulullah SAW menyuruh ontanya untuk tunduk, untuk apa duduk. Agar onta tersebut dipersilahkan agar Asma naik ke atas onta tersebut supaya tidak jalan kaki. Karena berat kan kata Pak. Bukan satu, bukan 500 meter. Angkatnya berapa kilo tadi? 3 kilo jauh ini. Di atas kepala. Ini. Ini wanita penghuni surga seperti ini. Ya, bantu apa? Suaminya. Mikul barang untuk dibawa ke rumahnya. Tatkala dipersilakan Asma untuk naik, ya, Rasulullah kenal Asma. Asma ini putri sahabat dekatnya siapa? Abu Abu Bakar. Dan Asma ini iparnya, saudarinya siapa? Ah? Ini Jadi Rasulullah SAW seperti keluarganya. Tatkala melihat Asma mengangkat barang yang berat seperti itu, Rasulullah SAW kasihan. Rasulullah SAW menundukkan ontanya, silahkan naik di atas di atas onta. Akan tapi Asma malu karena sama Rasulullah SAW ada beberapa lelaki tatkala itu. Kata Asma, yaitu an amshi ma'al rijal wa dzakartu Zubair wa ghairatahu." Saya pun malu dan saya tidak ingin naik bersama rombongan lelaki. Tatkala saya mau naik, saya ingat Zubair suami saya dan saya ingat suami saya pencemburu. Subhanallah. Dia, kalau dia mikir enaknya sudah langsung naik onta. Oh, Tapi dia ingat suaminya apa? Pencemburu. Berarti dia memperhatikan perasaan apa? suaminya. Ini perlu para wanita kapan suaminya marah dia harus tahu suami saya kalau saya gini dia marah. Perhatian. Jangan malah sengaja biar, biar suaminya marah. Dan ini istri akan mengenal jika dia hidup bertahun-tahun bersama suaminya dia tahu kapan suaminya suka yang dia sukai dan apa yang dia benci. Ada yang suaminya tidak mau terlambat makan, sekali terlambat marah-marah. Ada seperti itu. Banyak mungkin modelnya di sini. <laughs> Ada yang suaminya misalnya ya, sangat perhatian dengan sholat, tidak mau harus sholat di masjid. Jangan sampai ada acara-acara yang membuat dia terlambat ke masjid. Suaminya perhatian memang oleh karena jangan sampai suaminya disibukkan sehingga terlambat ke masjid. Suaminya pasti akan marah-marah. Kalau sudah tahu demikian maka dijaga. Dan ini banyak, eh, masing-masing istri tahu kapan suaminya marah. Oleh karenanya tatkala Asma binti Abi Bakar ingin naik di atas onta supaya jalannya enak, dia ingat Zubair dan ingat Rasahu Dia ingat Zubair ini pecemburu kalau saya jalan sama laki-laki, padahal ada Rasulullah dan Rasulullah yang mempersilahkan. Tapi karena dia cemburu maka mending saya jalan kaki. Mending saya jalan kaki. Luar biasa bagaimana wanita yang soleh seperti ini. Ya. Yang benar-benar memperhatikan apa? Perasaan suaminya. Kata Asma, wakana abyarun nas. Dan dia adalah seorang yang sangat pencemburu. Siapa? Zubair bin Awam. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini qad istahyaitu. Famadha faji'tu Zubair. Dan Rasulullah SAW wasallam melihat saya malu, maka Rasulullah pun jalan. Tidak jadi naik di atas Asma tidak jadi di atas ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pun mendatangi Zubair setelah itu dan saya ceritakan kepada Zubair, aku katakan kepada Zubair, tadi saya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya sedang memikul biji-bijian di atas kepalaku dan bersama Nabi ada sebagian lelaki. Kemudian Rasulullah SAW mempersilakan saya naik di atas ontanya akan tapi saya malu dan saya ingat kau pencemburu. Dan ini seperti ini bagus. Jadi terkadang terkadang ikhwan, ini kan amal soleh. Terkadang wanita menampakkan amal solehnya kepada suami. Niatnya bukan karena riak, bukan tapi agar suaminya tahu dia adalah wanita yang soleha sehingga percaya sama dia. Bukan soal wanita yang nggak pernah baca Quran, bu, kamu kok nggak pernah baca Quran? Saya kalau baca Quran gak saya bilang-bilang mah, padahal nggak pernah baca Quran. <laughs> saya ikhlas, bukan begitu suaminya ingin dia dia baca Quran. Dia niatnya bukan bukan untuk riak enggak, agar suaminya percaya sama dia. Bosnya juga punya waktu untuk apa? Ibadah. Dia ini sekarang Asma melaporkan, saya ingat kau pencemburu. Ini kan amal soleh. Berarti dia perhatikan apa perasaan apa suaminya. Namun dia ingin menyenangkan hati suaminya, dia mengatakan, lihat wahai suamiku, saya rela jalan berkilo-kilo sambil mengangkat barang demi kamu. Maknanya seperti itu. Ini semakin buat Zubair cinta kepada siapa? Asma. Padahal Zubair mengatakan, Wallahi, la hamlukin nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu. Kata Zubair, wahai istriku, lebih baik tadi kamu naik. <laughs> Kata atas onta. Ya bersama Nabi itu lebih ringan bagiku daripada kamu harus mengangkat apa barang jalan berkilo-kilo. Ya. Akhir ah, ini artinya kondisinya memang sulit terkait kehidupan mereka. Namun Asma adalah wanita yang soleha, tidak berkelus kesah, tidak menjadi suami, tidak apa kemudian membanding-bandingkan dengan suami yang lain tidak. Jadi jalani kehidupan tersebut dia tahu namanya inilah kehidupan yang menuju kebahagiaan taat kepada suami. Inilah kebahagiaan yang yang, di, yang, yang mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di, di akhirat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah itu mengirim pembantu untuk siapa? Asma. Ya, mungkin Rasulullah laporkan Allah alam besok yang jelas setelah itu Abu Bakar kemudian mengirim pembantu buat Asma. Maka setelah itu kata Asma, ya, saya pun tidak mengurus kodanya kudanya Zubair lagi. Ikhwani azani Allah wa yakum. Inilah sifat konaah ya para ibu-ibu sekalian ya. Eh, kita tahu bahwasanya tatkala kita pengajian kita akan menemukan berbagai macam model ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu yang mungkin tinggalnya rumahnya sangat mewah bermiliar-miliar harganya. Ada ibu-ibu yang rumahnya cuma ratusan juta, ada ibu-ibu yang masih ngontrak. Jadi ini kita akan dapat sebagaimana para lelaki. Oleh karenanya, tatkala seorang wanita yang miskin bergaul bergaul dengan wanita yang kaya, maka jangan kemudian dia merepotkan suaminya. Dia pulang dia mengatakan suamiku, kenapa tidak Dan Akhirnya apa? Dia merendahkan suaminya. Kalau kita tahu bahwasanya kekayaan bukanlah ukuran pemuliaan Allah kepada seorang hamba, bukan. Kalau harta itu berarti ukuran pemuliaan, maka para sahabat dulu orang-orang kaya, mereka tidak. Mereka hidup dengan hidup apa? Sederhana. Ya. Yang penting suaminya soleh, ikut pengajian, maka itu berarti Allah telah memuliakan suami. Jangan sampai dia menuntut dengan untuk macam-macam, gara-gara bergaul dengan wanita-wanita kaya. Demikian juga saya ingatkan kepada para laki, jangan sering mengantar istrinya bergaul dengan istri-istri yang kaya. Orang istri yang kaya itu kehidupan mereka. Mereka alhamdulillah diberikan kemudahan harta oleh Allah dan mereka ikut pengajian. Namun jangan sering mengajak istri bergaul dengan orang-orang kaya. Khawatir namanya wanita, ya beda dengan laki-laki. Wanita tuh pinginnya pingin ini, pingin itu banyak. Begitu melihat rumah mewah, wah rumahnya mewah, pulang-pulang Bi, beli ini, bi, beli ini, beli repot seperti ini. Menyesal saya jadi bawa ke rumah. ini ini kenyataan, hati-hati. Sesekali tidak jadi masalah, tapi jangan sering-sering. Akhirnya apa? Dia punya model hidup disamakan dengan hidup model orang yang wanita yang kaya raya. Di antara perkara yang penting oleh seorang istri adalah tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat wanita yang lain kepada suaminya yang mengakibatkan suaminya bisa menghayalkan wanita tersebut. Bahkan menjadi masalah membanding-bandingkan wanita tersebut dengan istrinya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها Jangan seorang wanita bertemu dengan wanita lain kemudian cerita kepada suaminya, eh, tadi wanita tadi cantik banget ya." Cantik banget. Masya Allah pipinya gini, badannya begini. Jadi suaminya akhirnya menghayal langsung. Tidak mungkin tidak menghayal Tapi... Begitu istrinya gini-gini. Padahal bisa jadi istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Akan tapi terkala diceritakan suaminya menghayal yang macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun membandingkan istrinya dengan wanita tadi. Ini dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat. Sampai jam berapa kita? datang langsung tanya jawab ya? Hah? Sampai asar. Sudah <laughs> banyak pertanyaan. Di antara perkara yang penting banyak yang sebenarnya saya kumpulkan banyak sekali cuma saya pilih-pilih yang yang, yang yang penting ya. Perhatian ibu-ibu, namanya suami pasti punya kesalahan. Dan tercela melakukan kesalahan, maka jangan sampai ibu-ibu mengeluarkan perkataan yang menunjukkan suami tidak dan ini sering seperti itu begitu suaminya salah ya, kurang perhatian sama istrinya maka istrinya pun ngamuk Woi suamiku memang kamu tidak pernah cinta sama saya sama sekali kalau mengatakan kamu kurang mencintai saya itu mungkin tapi kalau bilang kamu tidak pernah cinta sama sekali sama saya kedustaan kalau saya tidak cinta sama sekali kok kamu punya anak sepuluh itu dari mana itu semua keluar sepuluh itu dan inilah yang menyebabkan wanita neraka jahanam, melupakan kebaikan apa? Suami. Seakan-akan suami nggak pernah melakukan kebaikan. Sebagaimana disampaikan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah khutbah maka Rasulullah SAW kemudian maju ke depan ke arah wanita, ke arah belakang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya ma'asyaran nisa, inna kunna aksara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Karena sungguhnya kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka jahanam. Fa inna kunna takfurnal ashir karena kalian sering mengingkari kebaikan suami. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, La yang zurullahu ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sungguhnya Allah tidak memandang, Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh kepada suaminya. Ini sifat yang paling banyak menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam lupa dengan kebaikan suaminya bahkan kata Nabi saw ya lau ahsan lau ahsana ah-, ahadukum ya ila ihdahunna jahran kalau seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang wanita sepanjang tahun lau ahsanta ila ihdahunna dahr kalau salah seorang dari kalian atau kalau engkau melakukan kebaikan sepanjang tahun kepada seorang wanita Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat kebaik keburukan pada engkau, sedikit keburukan, laqalat maka wanita ini akan berkata, "Ma raaitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dari engkau. Ini kalimat-kalimat ini kalimat yang berbahaya mengatakan, "Ma raaitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini berarti pengingkaran terhadap kebaikan suami yang selama ini dilakukan oleh suaminya. Seperti kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Ini juga pengingkaran cinta suami. Perkataan-perkataan seperti ini tidak baik. Ya, kalau marah jaga lisan. Kendalikan otak. Jangan saya mengucapkan betapa banyak orang terjerumus dalam neraka gara-gara sepatah dua dua patah kata. Hati-hati. Ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Demikian para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat berjuang, ya. semoga bisa mensihir para suami ya. ya. Semampunya ya. ikat suami jangan sampai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan pernikahan kita di dunia sampai di akhirat. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan dan sudah banyak pertanyaan. pertanyaan dari ibu-ibu yang kita utamakan ya. Bapak enggak usah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sudah beberapa tahun tidak dapat memuaskan nafkah batin. Jika, sehingga jika diajak untuk berhubungan rasa enggan. Bagaimana solusinya? Dosakah saya? Iya, berdosa ya, ibu-ibu. Dunia namanya dunia, kepuasan dunia tidak akan pernah ada habisnya ya. ya di antara para lelaki mungkin ada yang tidak bisa memuaskan apa? suaminya. Tapi bersabarlah ya. Kalau mau puas nanti di surga nanti. <laughs> Sekarang dunia hadapi, kehidupan dunia bukan cuma masalah hubungan rumah tangga, tapi ibu punya kewajiban. Saya katakan kewajiban istri melayani suami tidak berkaitan dengan mood atau tidaknya seorang istri. Memang benar suami yang harus dikatakan pembicaraan kita kepada istri. Kalau kita bicara kepada para suami, kita katakan para suami berusaha merayu dulu istrinya, berusaha membangkitkan gairah istrinya, berusaha merangsang istrinya baru berhubungan agar bisa mencapai kepuasan bersama. Tetapi kalau seandainya suaminya tidak mampu atau memiliki kekurangan tertentu, ya maka sang istri tetap harus melayani suaminya. Harus melayani suaminya. Bahkan saya katakan wanita yang yang bahkan lagi kedatangan apa namanya lagi berhalangan, lagi haid, selama dia bisa melayani suaminya dengan cara yang lain, dengan cara yang halal, maka harus dia layani suaminya. Ya. Jangan dia tunggu suaminya suruh puasa selama seminggu. Ya jangan. Kalau bisa dilayani dengan cara yang silakan dilayani e, suaminya dengan cara-cara yang dihalalkan eh, e, oleh syariat. Intinya e, tatkala suami mungkin apa tadi dikatakan di sini beberapa tahun ini atau beberapa sudah beberapa tahun, sudah beberapa tahun berarti sebelum-sebelumnya bisa memuaskan ya. Nah, ini perlu di perlu di ini mungkin ajak bagaimana atau mungkin ada cara-cara yang bisa diperbaiki ya. ya. Tapi jangan kemudian ditinggal suaminya begitu saja, kasih dia stres, diajak tidak mau, makanya ini berdosa. Ini berdosa e, tetap melayani suaminya entah istri puas atau tidak. Ya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Adapun mau kepuasan sepuas-puasnya di akhirat nanti. Kalau sama-sama masuk surga nanti mau 100 jam, mau satu hari juga jadi masalah. Ustaz tadi disebutkan Rasulullah mengutus istrinya untuk melihat akhwat yang akan dinikahi. Terutama melihat tumit e, dan bau mencium bau mulutnya. Faedah untuk mencium bau mulut sudah disebutkan, namun faedah melihat tumit belum, mohon diterangkan. Saya nggak tahu juga. E, orang-orang Arab dahulu mungkin mereka bisa seperti melihat kepada wajah dan kedua tangan. Mungkin mereka jadikan dalil kalau tangannya begini berarti begini. Ini ilmu tersendiri mungkin. Saya tidak mengerti. Melihat tumit bukan tumit tapi Kurkube itu yang di antara di, di atas tumit, di atas apa? Tumit. Tumit belakang di atasnya. Itu yang dilihat. Allah alam apa yang menjadikan dalil oleh Nabi SAW. Tapi mungkin dalam orang-orang ilmu Arab dahulu mereka ngerti. Kalau ini tandanya begini, ini tandanya begini ya. Sebagai petunjuk untuk sesuatu. Saya tidak tahu dan saya belum baca di kitab-kitab hadis apa maksudnya hal tersebut. Bagaimana cara menolak yang baik dan lembut jika suami sedang meminta untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mengecewakan suami dan tanpa menimbulkan dosa? Ya, ini susah seperti ini. Minta maaf mas, jangan dulu mas ya. Mohon, mohon. Terus kapan? <laughs> kalau suaminya, ya, ya. ya intinya dia berusaha memuaskan. Ya, mungkin kalau sekali dia berhubungan lewat apa namanya, uh, tidak mesti dengan apa namanya berhubungan tubuh mungkin dengan cara yang lain. Pokoknya dia berusaha suaminya tidak stres. Gimana caranya? Ya, karena kalau suami sudah hasratnya harus tersalurkan. Ya. Kalau dia bisa merayu suami dan suaminya ridho, maka nggak apa-apa dia nggak berdosa. Kalau suaminya apa? Ridho. Karena dalam disebutkan wahwa fabata wahwa ghadban. Dia tiru dalam keadaan marah. Ini yang buat istrinya apa terlaknat. Tapi kalau suaminya ngalah kemudian ngerti, ya bu ya tapi besok ya, ya besok pak Badas subuh langsung. ya <laughs> jadi masalah. Artinya suami tidak tidak marah. Jadi tolak dengan lembut, ditunda, mungkin ada kesibukan atau letih sekali. Saya rasa suami ngerti. Tapi bukan tiap hari setiap diajak nolak terus alasan terus. Nah, ini tidak benar seperti ini. Saya katakan tadi meskipun sang istri mungkin tidak menikmati, meskipun sang istri tidak mencapai kepuasan, dia dapat pahala dengan melayani suaminya, dia dapat, dapat pahala. Apakah istri boleh menampakkan kesedihan di hadapan suami? Boleh-boleh saja. Ya sesekali sedih, ya apa namanya, eh, tapi berusaha seorang istri berusaha mengikuti kondisi suami. Kalau suaminya lagi senang, dia berusaha ikut senang. Kalau suami lagi sedih, jangan dia ketawa ketiwi. Suami lagi sedih, gimana mas? Ada apa mas? Dia perhatian. Pokoknya dia berusaha sama dengan suaminya. Ya, tapi disebut dalam hadis diantara antara eh, perempuan yang terbaik adalah tidak menyelisih suaminya. Artinya suami tatkala tatkala lagi senang dia berusaha bisa senang bersama suaminya. Tatkala suaminya lagi sedih, dia berusaha ikut merasakan kesedihan suaminya. Apa kesedihannya, apa masalahnya dia berusaha untuk mengetahui. Kan kalau dia lagi sedih, lagi sakit, dia tunjukkan kepada suaminya. Semoga suaminya bisa uh, e, perhatiannya. Ustadz, uh, e, saya ingin bertanya, jika suami dan istri sama-sama memiliki sikap keras kepala, sama-sama egois, dan setiap harinya selalu bertengkar, Bagaimana menghadapi menanggulangi masalah tersebut agar keduanya dapat menjadi lebih baik tanpa mengorbankan anaknya. Sebab setiap bertengkar selalu di hadapan anak-anak. Suami tersebut, istri tersebut belum pelajari syariat Islam dengan baik. Duduk bareng, bicara baik-baik, istriku, kamu keras saya keras. Kita mau keras-kerasan gini terus-terusan bagaimana? <laughs> Diajak ngobrol, diajak apa namanya? Ya, tentunya ini semua kembali kepada pemahaman syariat. Barang siapa syariat, dia akan bisa mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwasanya istrinya punya hak, istrinya punya jasa yang besar, dan istri juga punya, tahu bahwasanya suaminya punya punya hak. Tapi ya itu yang di, di antara e, permasalahan yang berat adalah tatkala suami istri karena kebodohan keduanya bertengkar di hadapan anak-anaknya. Ini betapa apa pilu hati seorang anak tatkala melihat ayah ibunya bertengkar dan ini tidak akan dilupakan oleh anak tersebut. Ayah saya apalagi menjambak rambut ibunya, apa mungkin menampar ibunya, Ibunya teriak-teriak membentak ayahnya tanpa ada penghormatan sama sekali. Ini hati yang memilukan bagi uh, emosional apa namanya psikologi seorang seorang anak. Ya. Sekarang seorang suami dan istri kalau lagi bertengkar otaknya jangan dibuang. Ya. Mikir kasihan anak-anak bertengkar masuk dalam kamar kunci pintu. <laughs> Ya di situ bertengkar tapi ya tetap berusaha mencari apa mencari solusi. Ya, tadi diajak ngobrol. Sekarang kita selalu begini. Ini masa begini terus ya diajak ngobrol, diajak berpikir. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami saya sudah meninggalkan saya tanpa mengucapkan talak dan tanpa memberikan alasan yang jelas. Sudah pergi selama 8 bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dari pihak keluarga saya sudah berbicara dengan yang bersangkutan tapi diabaikan. Kalau demikian perkaranya, maka boleh boleh untuk minta cerai ya, kalau memang tidak dicuekin tetapi lapor kepada KUA ya, jangan ya eh, talaknya belum jatuh talaknya belum jatuh nanti yang mentalakan atau menceraikan adalah pihak KUA lapor KUA kondisinya demikian demikian tentunya suaminya akan dipanggil kalau tidak datang dalam waktu sekian sekian maka akan dijatuhkan talak ya. namun sekarang masih belum jatuh talak karena suami pergi begitu saja tanpa mengatakan kamu saya cerai Ustadz bagaimana mengatur hati supaya tetap tersenyum dan berbicara lembut pada suami. Padahal hati sedang kesal pada suami karena beliau belum berfungsi sebagai imam dalam keluarga. Masih jadi makmum suaminya. Jadi nasihati ya itu itu itu namanya begitu. Kita ingin suami kita kita nunggu senyum suami kita hebat baru kita senyum ya nggak bisa seperti itu. Sebagaimana suami dia senyum kepada istrinya nunggu istrinya mantap segala halnya agamanya bagus taat baru dia mau senyum nggak? Kalau begitu kapan mau mendapatkan keharmonisan rumah tangga? Tidak mungkin oleh karena kekurangan suami ya, diperbaiki dengan kita kan ingin keluarga kita baik. Kalau ingin keluarga kita harmonis dan kita ingin bahagia, maka tempuh cara-cara yang mungkin untuk ditempuh. Di antaranya senyum sambil menasihati suami. Tapi kalau nunggu suami baik dulu baru kita senyum ya hidup ini sengsara, menyengsarakan diri sendiri. Bikin enjoy kehidupan bikin enjoy. Kita mau enjoy atau mau hidup setengah mati. Kalau hidup keras-kerasannya, tidak usah senyum, tidak tunggu suami saya jadi imam dulu. Tidak nah, seperti itu. Misalnya mulai dengan yang mungkin kita lakukan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita berusaha menasihati suami kita supaya bisa jadi imam. Kadang suami mengajak namun ia tidak memperhatikan keberadaan anak yang senantiasa mengikuti anak. Apa sehingga anak bingung. Anak hanya takut anak-anak melihatnya. Namun kadang suami tidak mau mengerti sampai anak tertidur dulu dan hanya marah-marah. Berarti suaminya cinta sekali sama dia. Tidak melihat apa situasi dan kondisi. <laughs> Jadi tinggal dibilang baik-baik suamiku kasihan di, di, diomongkan dengan cara yang baik kalau anak-anak lihat gimana kasihan psikologis anak-anak jangan marah-marah diajak diajak mau suami itu kadang dia kadang kalau saya bilang kalau lelaki sudah sudah apa namanya sudah lagi dalam keadaan uh, hasratnya tinggi ya maka dua per tiga otaknya hilang <laughs> tinggal tiga dia pikir gimana saya bisa keluarkan hasratnya mereka dia ajak ngomong baik mas mas mas anak kita masih belum tidur nanti kalau lihat gimana mas psikologinya ayo, ayo mas gimana caranya? Diajak mikir, dia suaminya ngatur sendiri. Anaknya suruh main ke tetangganya dulu sebentar ya boleh. <laughs> nah, tolong hitung dari satu sampai seribu ya. <laughs> Kalau seribu nanti adik kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, seratus kali sepuluh, seribu. <laughs> Gimana diatur agar anak tersebut tidak? Karena memang melihat yang jelek seperti itu masa kelihatan oleh anak-anak lagi berhubungan. Rusak psikologinya nanti, rusak psikologinya. Suami anak seorang yang hobi musik dan baru-baru ini membuat biografi seorang pemusik Indonesia. Apa yang harus anak lakukan untuk menyenangkan suami karena subuhnya anak mengingkarinya? Pelan-pelan, Alhamdulillah cuma bermusik-musikan. Ah, yang lain ada yang berzina, yang lain ada yang macam-macam. yang Suka nonton macam-macam ya. Musiknya masih ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya pelan-pelan uh, ada waktunya mengingkari ya. selama ini sudah sampai di, mungkin diajak pengajian ya pokoknya pelan-pelan jangan terburu-buru Anak mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri membelanjakan uang bulanan dari rumah dari suami untuk kepentingan pribadinya sendiri, misal belanja pakaian, sepatu dan lain-lain. Ya, e, kalau suaminya ridho nggak jadi masalah. Ya. Suaminya mengatakan yang penting ini uang, yang penting buat makan cukup, sisanya terserah kamu. Ini nggak jadi masalah. Dan memang suami juga berkewajiban untuk membeli, membelikan pakaian ya. Kiswah makanan, makanan dan pakaian itu kewajiban suami. Dan tentunya e, misalnya belikan baju baju ya untuk keluar rumah, baju misalnya Contohnya baju tidur, baju di eh, baju di kamar tidur ini uh, kalau kalau memberitahu suami itu lebih baik. Mas, saya tadi begini-gini untuk beli ini ini. Artinya kalau suami mengizinkan nggak jadi masalah. Tapi kalau dia membeli barang-barang di luar kewajiban suami, seperti uang dia sisihkan kemudian buat beli emas buat dia, ini harus minta keriduan suami. Harus minta keriduan suami. Kalau suami tidak ridho, boleh diambil emasnya tersebut. Dan ya, karena ini bukan kewajiban apa? Suami. Uang bulanan tersebut apakah 100% hak istri atau memang hanya untuk digunakan keperluan rumah tangga? Ini kembali kepada pemilik uang. Tanya kepada suami, ini uang buat apa? mas, boleh nggak saya beli macam-macam? Boleh, kalau boleh silakan. Terserah kamu ya sudah kalau terserah bebas. Bagaimana cara mengatasi, menyikapi agar istri tetap patuh dan taat kepada suami di mana suami suka membuat kesedihan, membuat sedih atas sikap dan lisannya yang kurang tepat, tidak pantas dilontarkan kepada istri dan anak-anaknya. Diajak ngomong ngobrol berdua, "Mas, uh, saya kemarin Mas pas ngomong gini, saya kok perasaannya gimana?" Suami itu dengan suami itu tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan ibu-ibu. Perhatikan ini. Ibu-ibu sering kalau sudah jengkel sama suami kayaknya mau ngajak tengkar. Ya nggak mungkin kalah suami. Wajah berkelahi nggak mungkin kalah, teriak-teriak nggak akan mengalahkan suami. Suami itu dikalahkan dengan kelembutan, bukan dengan karate, bukan dengan apa. Ya, suara bagaimanapun dia teriak, suara suami lebih gede. Suaminya tidak mau teriak karena malu sama tetangga. Seandainya punya mic, dia akan pakai mic biar istrinya diam. Oleh karenanya, jangan pernah berhayal seorang istri mengalahkan suaminya dengan kekerasan. Ini tidak mungkin. Suaminya karena kasihan dia ngalah. Tapi kalahkan suami atau jatuhkan suami dengan kelembutan. Kalau suaminya kata-katanya kotor, nah usah. kamu mas, kamu jangan begitu, bukan baik-baik. Mas, gini-gini, bukankah sampaikan dalil? Bukankah Allah telah berfirman <laughs> kalau bisa? Ada hadis Nabi saw. Uh, kamu sejak kapan jadi ustazah? <laughs> Kata. Intinya dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Perhatikan ibu-ibu, suami itu akan tunduk dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Dan suami rindu melihat kelembutan istri. Suami tidak mencari kegagahan seorang istri. Tapi senang lihat istri yang lembut, istri yang manja, istri yang uh, nampak kewanitaan itu yang dicari oleh suami. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jikalau melayani suami terjadwalkan, diatur harinya karena sedang program kehamilan? <laughs> ya terserah kalau suaminya setuju nggak jadi masalah. Tapi kalau jadwal berubah itu hak suami. Karena masalah hasrat itu tidak bisa diatur jadwalnya. Makanya saya katakan tadi Nabi SAW ketika mengatakan Layani suami meskipun seorang wanita sedang berada di atas pelana, meskipun seorang wanita sedang masak. Ini menunjukkan hasrat itu tidak terjadwalkan. Terkadang sebelum subuh, terkadang ba'da maghrib, terkadang jam satu malam, terkadang jam dua siang. Kita nggak tahu. Ya, oleh karenanya tatkala hasrat itu timbul, segera dilayani. Ya. Tapi kalau suaminya mau dijadwalkan hasratnya terserah. <laughs> Begitu datang jadwal dia tidak berhasrat ya sudah. <laughs> itu urusan suami. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara sihir yang halal untuk mendapatkan calon suami? Karena sampai saat ini Ana belum ketemu jodoh. Apakah ada, ada doa supaya cepat dapat jodoh? Bagaimana cara menjemput jodoh? Coba itu didiskusikan kepada para ibu-ibu ya. Namanya berusaha ya. Cari para ibu-ibu ya. Nawarkan diri apa namanya saya ingin cari suami mungkin ada yang bisa bantu ya. Namanya usaha ya. ya usaha kemudian sampaikan kepada para ibu-ibu. Anak pernah mendengar jika seorang akhwat dipinang eh, hendaknya dia mengetahui makanan kesukaan suaminya. Apakah hal ini ada dalilnya Ustaz? Ini ya kembali kepada tradisi ya. Ada cerita salaf ya. Salaf ketika seorang lelaki menikah dengan istrinya, dia mengatakan di awal pernikahan, istriku masuk ke kamar tidur dan dia sholat bersamaku. Begitu selesai sholat, istriku pun ketika aku ingin mendekat, istriku pun suruh berhenti, kemudian istriku mulai berbicara kepada kepadaku bertanya apa yang kau sukai dan apa yang kau tidak sukai di malam pertama. Ya, sebelum macam-macam, kamu suka apa, kamu nggak suka apa. Ya. Sehingga suaminya pun menjelaskan, saya pun suka gini, gini, gini, gini, gini, gini. Saya tidak suka gini, gini, gini. Ya. Sejak itu mereka pun berjalan dengan kehidupan yang mesra. Karena suaminya, istrinya mengetahui mana yang dia tidak sukai dan mana yang tidak disukai. Ya, intinya ini perkara yang baik. Tidak ada yang khusus. Ya, ada pun asal salah ada. Ya. Jadi Seorang istri berusaha mengetahui mana makanan yang disukai suaminya dia siapkan, ya. Jadi jangan dia makan apa yang dia sukai saja, tapi dia sediakan makanan yang disukai oleh suaminya. bagaimana Ustaz saya punya madu tapi selalu dia cemburu dengan saya sebagai istri tuanya berlebihan cemburunya bagaimana meng bagaimana mengapanya menanggu, menanggulanginya harusnya istri pertama yang cemburu kepada istri kedua sekarang istri kedua cemburu pada istri pertamanya. sabar namanya namanya kehidupan berpoligami demikian ya ya. saya sabar dengan kecemburuan tersebut Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sama-sama bekerja dan tidak ada pembantu lalu kita membuat pembagian tugas? Suami mencuci baju. Ya boleh-boleh saja. <laughs> Suaminya setuju, boleh-boleh saja. Apalagi tidak ada pembantu mungkin di rumah. Dan ini saya mungkin ini agak berat, tapi inilah yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya masalah mengerjakan ke kegiatan rumah tangga ya ibu-ibu ini dan bapak-bapak juga perkataan kepada bapak dan ibu-ibu bahwasanya seperti Al Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis Asma tadi yang mengangkat apa biji-bijian dari tempat berkilo-kilo beliau mengatakan ini karena kebaikan Asma semuanya seorang wanita tidak wajib untuk melakukan demikian dan tidak boleh seorang laki memaksa wanita untuk demikian yang wajib dilakukan oleh para wanita, pertama melayani suami di ranjang dan yang kedua untuk saat kepada suaminya untuk tidak keluar dari rumah. Yang lainnya itu adalah karena kebaikan apa is? Istri. Oleh karenanya seorang suami juga ngerti saya. Dan saya harap demikian seorang suami ngerti. Jangan sampai terbayangkan dalam otak kita suami istri kita kalau kita nikahi harus jadi pembantu. Enggak, enggak harus. Ini menurut pendapat Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kita tahu tradisi kita namanya istri ya bekerja. Istri bekerja dan kita jangan terus menganggap dia seperti membantu, kita anggap dia sebagai seorang istri yang mulia yang meringankan uh, kerjaan kita. Kalau kita ada waktu untuk membantu dia, kita bantu. Kita bantu. Seperti sekarang kondisinya suami kerja, istri kerja. Karena mungkin kekurangan harta atau bagaimana. Dan mereka sepakat suami yang dicipatkan. Kalau suami setuju, Alhamdulillah. Suami istri Alhamdulillah. Sama-sama bekerja sama untuk meraih kebaikan. Dan ini tidak tidak tercela, insya Allah. Ustaz, anak ingin tanya bagaimana cara menyihir mantan suami supaya mau berbagi anak, hak asuh anak. Saya bukan dukun, Bu. <laughs> Nggak, ya intinya di di anulah di, di didatangi baik-baik, diomong baik-baik. Semuanya dengan kelembutan insya Allah dia, ya, Pak. Ke, kebanyakan ya, kebanyakan setan datang membuat kita membayangkan bahwasanya dengan kekerasan itu lebih baik. Namun itu sering keliru. Karena dalam hadis disebutkan maka nabi kufi syai'in illa zana. Ya, Tidaklah kelembutan dalam segala perkara kecuali akan menghiasinya. Sering kita didatangi syaitan mengatakan dengan keras, dengan keras itu lebih berhasil, lebih cepat. Namun seringnya gagal. Memang benar terkadang kekerasan itu mendatangkan keberhasilan. Namun terkadang bukan hukum asal, hukum asal adalah dengan kelembutan. Ya. Baik dengan suami, baik dengan mantan suami, diajak bicara baik-baik. Ya. Dia lebih menghormati orang yang mengajak berbicara dengan baik-baik. Apakah ketika suami berpoligami sudah otomatis karena istri melakukan kesalahan, sementara istri sudah melakukan yang terbaik, ini kesalahan ini tidak benar. Jadi eh, apa namanya image yang ada, kalau suami berpoligami berarti istri gagal. Ini tidak benar, tidak benar. Ya, karena kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menikahi Aisyah, beliau menikahi banyak wanita setelah Aisyah. Padahal Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu image yang tersebar kamu suamimu sampai, oh nikah lagi, kamu kena ngapain aja kok suami bisa nikah lagi? Bukan masalah ngapain aja. <laughs> Tapi bukan masalah itu ya. Namanya lelaki dia ingin menjalankan sunnah, mungkin dia ingin apa namanya menolong seorang uh, wanita, ingin berbagi cinta kepada wanita yang lain itu terserah suaminya. Namun bukan berarti menunjukkan bahwasanya istrinya gagal. Jadi poligami tidak menunjukkan istrinya apa? Gagal, tidak. Ustaz, apakah kalau suami minta lalu kita menolak secara santun lalu suami mengerti, apakah kita masih berusaha? Jawabannya tidak. Kalau suami tidak marah maka tidak jadi masalah. Jadi, tapi harus tidak marah dalam dalam dan luar, bukan cuma apa? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. <laughs> Jangan kalau udah kelihatan lah kalau suami itu marah, ridho dari mimiknya. Kalau dia kelihatan sama sekali tidak ada kemarahan berarti dia tidak marah. Ustadz bagaimana sekali-kali membahas tentang perhatian suami kepada istri? Jangan perempuan terus yang dibahas, yang disalahkan. Iya, insya Allah ada. Ada waktunya kita menghabisi para lelaki. <laughs> sekarang tentang ini para wanita yang diserang sekarang. Ya, subhanallah. Nanti kalau masalah keluarga banyak. Saya ditelepon banyak orang masalah keluarga menyedihkan. Dalam dalam minggu ini saya dapat kabar yang mengerikan. Dan ini sudah kabar ada seorang sudah nikah luar biasa, nikah sama istrinya. Hidup dengan kesusahan istrinya sabar. Kemudian harus bekerja keras sampai mereka punya rumah itu setelah lebih dari entah berapa 20 tahun mungkin. Akhirnya punya rumah apa? Sendiri. Setelah punya rumah sendiri, istrinya sudah pakai cadar, istrinya kemudian jatuh cinta sama orang lain. Sebelumnya bersabar selama berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Akhirnya cerai akhirnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Dan ini kenyataan gara-gara Facebook. Istrinya main Facebook, kenal dengan laki lain padahal sudah 40 tahun ke atas. Harusnya sudah 40 tahun sudah rajin ibadah banyak malah cari laki-laki yang lain. Sampai-sampai suaminya kalah berhubungan istrinya Facebookan. Ini kurang ajar sekali. Dan ini kenyataan. Ini kasus yang saya alami Kasus yang berikutnya juga saya hadapi. Ada orang dari awal suami istri tidak kenal sunnah. Sama-sama istri tidak apa suami tidak sholat, istri pakai pakaian yang tidak benar, tidak tidak tidak berjilbab. Akhirnya sama-sama ngaji. Dengan sampai punya anak, entah banyak punya anak sudah banyak, istri sudah pakai cadar. Ini semua kasus orang-orang bercadar ya. Artinya jangan uh, seorang kemudian merasa saya sudah bercadar, saya sudah alim, enggak. Tetap dia harus menjaga dirinya dari macam-macam pintu apa? Kemaksiatan. Ini sudah hidup tadi waktu dulu hidup setengah mati, hidup mesra begitu sudah kaya suami sudah punya rumah dua, malah minta cerai. Sudah punya dua rumah malah minta cerai. Nah akhirnya sekarang cerai anak-anak yang kasihan. Kasus terakhir yang saya dapat juga seperti itu. Istrinya sudah bercadar, tahu-tahu menjalin hubungan dengan pacar lamanya sampai berzina. Sudah suami yang ngaji, istri juga ngaji. Maka ya ikhwan ya, tetap bagaimanapun kita apa namanya, jangan pernah kita ujub dengan apa yang kita tahi, tetap ketakwaan harus kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jaga pandangan, tetap kita jaga istri jangan dibukakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada ujian seperti yang saya dapati. Ini kasus-kasus yang aneh-aneh yang saya dapati. Ustaz, bagaimana hukum seorang akhwat yang memajang foto di, jari, di, di, jaring sosial dengan bercadar? Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ngapain majang-majang apa? Foto bercadar di apa? Di Facebook. Ngapain? Bikin penasaran para lelaki. <laughs> Ini mata itu bisa menggoda. Mata itu bisa apa? Menggoda. Tidak usah pasang foto Ustaz saya seorang istri dulu saya pernah melakukan zina Karena saya ingin bertobat akhirnya saya mengakhirinya Tapi sampai sekarang saya selalu dihantui rasa berdosa Dan bersalah kepada suami saya Dulu kami pernah berjanji hidup dunia dan akhirat Bagaimana Ustaz sampai saat ini pun suami saya selalu bilang Mau mengampuni dan maafkan saya Bahkan nanti di akhirat akan menunggu di pintu surga Masya Allah suami yang setia sekali Ini kurang ajar banget ini perempuan ini yang nanya kalau bertobat jangan diulang. Ya. Sudah dapat suami yang soleh masih ya. segera bertobat kepada Allah banyak amal soleh agar dosa-dosa tersebut ya kata Nabi saw. Uh, eh, apa namanya dalam hadis ya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, kalau kalian melakukan engkau melakukan keburukan maka segera ikuti dengan apa? kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, izabala galma ukulatain lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah, maka tidak akan ternajisi. Seperti orang-orang Arab Badui yang kencing di masjid, maka disiram dengan air se seember. Orang melakukan dosa zina, ini dosa besar. Maka untuk bisa menghapuskannya, perbanyak amalan soleh. Sehingga nanti dosa tersebut terleburkan dengan banyak amalan soleh. Di antara amalan soleh taat kepada kepada suami. Yang saya nasihati kepada wanita yang sudah bertobat ini, jangan diulang lagi dan jauhkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kembali untuk bermaksiat. Ya, karena kalau dulu kita ber, berzina gara-gara mungkin kenal seorang laki di Facebook atau di mana maka jauhi Facebook ya. Cari kesibukan yang lain yang hanya bawa bencana. yang melihat kenal laki, kenal teman lama, kenal pacar lama ya. Dari dari dari jejaringan sosial tersebut. Oleh karenanya segala pintu-pintu yang bisa mengingatkan kita kembali kepada masa lalu yang kelam dijauhi teman-teman yang hanya bikin kita mengingat masa lalu yang kelam, putus hubungan semua dengan teman-teman tersebut. Cari teman-teman yang baru. Ya. Bergaul dengan wanita-wanita soleha wanita-wanita pengajian, agar kita senantiasa ingat bahwasanya hidup dunia ini sementara. Kalau kita bermaksiat di dunia, hanya mendapatkan kenikmatan sementara, setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang panjang dan sangat pedih. Sampai sini aja ya. Sampai jam berapa ya? Dua jam berapa? 12 kurang. 12 kurang? 5 menit. 5. Ustaz bagaimana agar anak mencintai suami anak? Jujur sampai saat ini rasa cinta itu belum tumbuh di hati anak. Dan itu kejadian-kejadian banyak. Eh, kejadian uh, seorang yang menikah dengan saya tahu seorang menikah dengan wanita, wanita itu masih pacaran. Kemudian dia karena Allah Subhanahu wa taala dia langsung menikah dengan lelaki lain meskipun pacarnya masih menanti. Sudah bertahun-tahun dia pacaran dan sulit bagi dia untuk berpindah ke lain hati. Sudah enam tahun pacaran kemudian mencintai suami yang baru tidak mudah, tapi dia berdoa kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah. Mungkin setelah dua atau tiga tahun Allah datangkan kecintaan tersebut. Intinya saya harapkan wanita ini banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada karena yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum poligami dengan tiga istri dan tinggal satu rumah? Nah, ini ya kalau apa namanya tiga istri satu satu rumah ya. Mudah-mudahan bukan satu kamar. <laughs> ya kalau bisa Rasulullah SAW dulu rumahnya masing-masing, rumahnya masing masing-masing. Karena bagaimanapun wanita punya rasa kecemburuan. Ya, gak mungkin kita maksa sudah kamu tinggal bareng-bareng satu rumah, nanti dapurnya bareng-bareng. Ya, kan? Ya, artinya ini perkara yang tidak bagus, perkara yang tidak bagus. Kalau kita mengatakan e, dijauhi hendaknya di, dijauhi. Seorang yang berpoligami harus berusaha punya kemampuan apa ekonomi yang baik sehingga bisa menyiapkan rumah yang berlainan, bukan rumah dalam satu rumah. Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah bahwa eh, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan ini tentunya masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab karena kekurangan waktu dan kekurangan ilmu bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan-pasangan yang berbahagia di dunia sebelum berbahagia di akhirat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah